السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي أعزنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي ميزنا بسيدنا محمد الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا رب ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد واحصرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه حبب إلينا يا ربنا حبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai yang kami muliakan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini malam istimewa di antara malam-malam yang telah kita lalui sebagai majelis ilmu. Majelis ini yang semula hanya sebagai majelis ilmu akan tapi malam hari ini kita tambah bukan sekedar majelis ilmu akan tapi kita akan jadikan majlis ini adalah majlis pengikat rindu dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Ini kaidah. Nabi kita adalah paling mulia, paling agungnya Nabi, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah paling bagusnya keluarga. Sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya sahabat. Umat Nabi Muhammad paling bagusnya umat. Bahkan Cara berjalan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara berjalan. Kalau orang ingin tahu bagaimana cara berjalan yang baik. Cara makan Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara makan. Cara tidur, cara duduk, dan seterusnya. Maka acara yang digunakan untuk Nabi Muhammad adalah sebaik-baik acara. Kemudian, kalau kita cermati setiap bulan maulid Nabi, kita menemukan marah, gebiar, hamba-hamba Allah yang mengaku mereka adalah umat Nabi Muhammad berlomba-lomba untuk mengadakan acara perayaan Maulid Nabi di mana-mana. Akan tapi yang harus kita sadari bahwa apakah tujuan daripada itu semuanya? Apakah cukup jika seseorang mengadakan perayaan Maulid Nabi lalu selesai? Ketahuilah bahwa yang tidak menyadari tujuan dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Biarpun dia menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jerih payah. Maka orang harus tahu apa sih tujuan dari hamba-hamba Allah berkumpul untuk mengadakan acara perayaan murid Nabi atau memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya tujuan maka tidak akan membuahkan hasil. Yang tidak mengerti tujuannya maka tidak mendapatkan apa-apa. Di situ ada satu bab yang amat besar. Judul yang amat besar. Yaitu bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang mencintai Nabi Muhammad. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mencintai Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Dalam riwayat nafsihi allati baina jambaih. Tidak sempurna iman kalian semua. Bahkan bisa saja tidak dianggap suatu iman. Kecuali telah menjadikan Nabi Muhammad lebih dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia semuanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Allah menjelaskan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha." wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi katakan wahai Muhammad jika bapakmu anakmu suamimu wargamu semuanya harta yang kau kumpulkan rumah yang kau senangi perdagangan yang kau pertahankan itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggu hukuman Allah. Artinya apa? Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bahkan kewajiban yang sangat wajib adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah jika orang hanya membahas tentang ittiba mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita mendengar orang ittiba ikuti Nabi sebentar lagi sedikit sedikit kemudian mengatakan bid'ah. Yang adalah ittiba ikuti Nabi, ikuti Nabi, ikuti Nabi. Ketahuilah mengikuti Nabi Muhammad tidak ada gunanya. Jika tidak ada ruhnya yang namanya mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kul Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Hai umatku, kalau engkau mencintai Allah, disebutkan cinta kepada Allah." Akan tetapi ada rumus. Yang membuat rumus adalah Rasulullah mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah. dan tidak dipisahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang disebut adalah cinta kepada Allah, akan tadi itu adalah juga cinta kepada Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mohon maaf kita menyebutkan dalil-dalil dulu sebab biasanya orang urusan dalil ini ya. Nah, disebutkan bahwasanya talatun man kunna fihi wajada halawatul iman tiga hal jika Orang tersebut sudah mempunyai tiga hal maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma rumah. Menemukan manisnya iman. Lezatnya beribadah. Mengabdi kepada Allah itu nyaman. Bagaimana agar seperti itu? Kalau sudah menjadikan Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi lebih dicintai mimma huma melebihi daripada selain Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengumpulkan Allah dengan Nabi Muhammad dalam satu domir huma Tidak dipisah siwa Allah wa Rasulih. Ini satu isyarat bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Yang mencintai Allah tidak mencintai Nabi tidak sah. Yang mencintai Nabi tidak mencintai Allah tidak sah, maka tidak bisa dipisahkan. Sehingga firman Allah kul in kuntum Allah artinya juga cinta. Katakan wahai Muhammad kalau engkau wahai umatku, wahai umatku, kalau engkau mencintai Allah di situ adalah juga untuk Rasulullah mencintai. Karena mencintai itu cinta ada di dalam hati. Tidak ada yang tahu, maka Allah menjelaskan, "Fattabi'uni." Nah ini. Karena cinta tidak terlihat, maka ambil tanda-tanda cinta. Fattabi'uni maka ikutilah aku. Maka mengikuti Nabi Muhammad itu tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya mengikuti buah daripada cinta. Bukan mengikuti itu adalah cinta. Salah yang mengatakan mengikuti adalah cinta. Mengikuti Nabi Muhammad banyak. Orang mengikuti Nabi Muhammad tapi belum tentu karena cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan mungkin cinta kepada dirinya sendiri. Bukan mengagungkan Nabi. Bahkan kami sering ingatkan. Majlis maulid Nabi yang dilaksanakan. Dengan jumlah ribuan orang yang datang barangkali. Apakah tapi harus ingat kembali niatnya. Kelihatannya adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi bisa saja seorang ustaz kiai mengadakan perayaan Maulid Nabi bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, ternyata untuk oh, ternyata hanya untuk mengagungkan dirinya sendiri bahasanya ini dulu Maulid paling besar. Mana Nabi Muhammad? Mana Rasulullah? Dan ternyata itu hanya untuk mengagumkan dirinya sendiri. Dan banyak orang melakukan ibadah ternyata tak bukan untuk Allah dan Rasulnya. Hanya karena tidak enak menjalankan sunnah Nabi bukan karena Allah dan Rasulnya. Hanya karena dia merasa jadi ustaz. Saya itu ustaz gak pantas kalau saya. Ah, saya ustaz tuh. Jadi bukan karena Nabi dan Rasulnya hanya karena merasa dirinya ustaz, maka dia harus menjaga perilakunya. Makannya yang benar. Tidak pantas duduk di pinggir-pinggir jalan. Tidak pantas makan di warung-warung nongkrong. Kenapa? Karena saya us. Oh begitu. Mana cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi mengikuti Nabi Muhammad belum tentu itu cinta. Tetapi kalau sudah orang mencintai Nabi Muhammad, maka akan ada buah namanya mengikuti. Itu tadi kalau ustaz. Yang bukan ustaz banyak mengikuti Nabi Muhammad tapi ternyata bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin ada seorang anak muda yang rajin ke masjid sebelum imamnya datang sudah ke masjid. Rupanya apa? Diam-diam pengen diambil menantu sama Pak Kiainya. Ada maksud yang tersembunyi. Datang ke majelis setelah ilm katanya pengen ngikuti Nabi SAW. Tak ada hanya cari jodoh. Ya. Dan bahkan paling jahat manusia itu kalau sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW kendaraan menuju kepentingannya. Kalau sudah pakai label Nabi Muhammad, oh mahal harganya. Pecinta Rasulullah. Majlis pecinta Nabi Muhammad. Wah, ini label Nabi Muhammad pakai stempel. Yes. Nabi Muhammad mahal. Kelihatannya sambung Nabi ternyata apa? Ada tujuan yang tersembunyi di balik itu semuanya. Maka tidak berguna mengikuti Nabi bahkan pakai label Nabi Muhammad pun tidak berarti. Kita tinggalkan itu label. Kita masuk permasalahan yang asas paling penting yaitu masalah mahabbah Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad jaminannya adalah yang mencintai Nabi Muhammad akan bersama akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kabar gembira dari Nabi suatu ketika ada orang Arabi, orang Badui yang secara lahir mereka tidak punya banyak amal. Orang awam pegunungan datang kepada Nabi waktu Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Para sahabat Nabi ada Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Uthman menangis, Sayyidina Ali menangis, Sayyidina Salman. oh, orang-orang besar pada nangis. Karena takut keadaan di badan mahsyar. Allah. Bagaimana keadaan di badan mahsyar? Semuanya dari kita lihat. Saat itu tidak ada yang berpakaian. pakaian. Semuanya dengan telanjang. Tapi karena dahsyatnya suasana di padang mahsyar saat itu tidak ada orang yang memikir orang lain. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Yang ada orang yang berjalan dengan perutnya lalu diinjak oleh yang lainnya. Ada yang tiba-tiba seperti berenang di darah yang busuk dan macam-macam keadaan saat itu. Sehingga keadaan di padang mahsyar itu orang-orang pada ketakutan orang-orang betul-betul merasa susah hingga mereka pada berkata, Ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun harus masuk neraka jahanam. Begitu mengerikannya yang namanya padang mahsyar. Dan di saat seperti itu, para sahabat Nabi pada menangis dan menangis ternyata ada satu orang. Pegunungan tersebut dilihat orang pada nangis mikir nih. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad saja pada takut dengar hari kiamat dan pada mahsyar. Lalu bagaimana dengan aku yang orang awam jauh duduk di Masjid Sinabi jarang-jarang nih. Dia memberanikan diri dan bertanya kemudian mengangkat tangan dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan tiba ya Rasulullah?" Nabi Muhammad mendengar pertanyaan hamba tersebut terkaget. Orang pada takut pada nangis kok ini malah tanya ini. Ini aneh punya bekal apa orang ini? Mestinya dia ikut nangis. Akan tapi malah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, kamu punya bekal apa? Mada ataktalaha? Kok kamu tanya hari kiamat kamu punya bekal apa? Bekal apa? Hah? Orang tersebut bertanya karena merasa tidak punya bekal. Bingung, orang hebat saja pada nangis, dia tuh bingung karena nggak punya bekal. Takut datang hari kiamat, dia menjadi orang yang bangkrut miskin di hari kiamat. Karena dia merasa tidak punya bekal, maka dia mengangkat tangan, tanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba ya Rasulullah? Nabi bertanya apa yang kau persiapkan. Maka bingunglah orang tersebut. Dia mengangkat tangan dan bertanya karena merasa bingung tidak punya bekal. Kok malah ditanya bekalmu apa? Tambah bingung di atas bingung orang polos yang tidak mengada-ada. Kebingungannya itu adalah menjadikan dia mengucapkan apa adanya ya Rasulullah. Aku tidak punya bekal apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah. Mendengar jawaban tersebut Nabi Muhammad menghadapkan dengan wajah dan badannya kepada orang tersebut. Kalau orang yang ada di sana, Nabi Muhammad yang semula hanya mengoleh begini, ternyata di saat mendengar jawaban orang tersebut dengan jawaban seperti itu, aku tidak punya modal apa-apa kecuali kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menghadapkan dengan wajah dan badannya kepada orang tersebut, tanda peduli dan tanda perhatian. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan kabar gembira yang dirasakan oleh orang tersebut dan dirasakan oleh semua yang hadir pada saat itu dan dirasakan indah oleh umat Nabi Muhammad semuanya. Jawaban Rasulullah adalah sangat sederhana, anta ma'aman akhbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jika yang kau cintai adalah Nabi Muhammad, engkau akan bersanding dengan Rasulullah. Ini buah daripada cinta. Buah daripada kecintaan kepada Rasulullah. Nah, inilah yang kita cari. Maka perayaan maulid Nabi itu mencari cinta. Bukan hanya gebiar saja setelah itu selesai. Apa sih buah daripada pertemuan maulid Nabi? Sudah tumbuh suburkah cinta di hati kita? Berapa kali kita mengadakan perayaan Maulid Nabi? Dan setelah kita mengadakan perayaan semacam ini, maka terus kita lahirkan Nabi di diri kita setiap saat. Menghadirkan cinta. Dan cinta kepada Rasulullah, cinta itu kekuatan di dalam hati. Cinta itu punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Yang ngantuk jadi tidak ngantuk. Yang malas jadi giat. Yang takut menjadi berani itu karena cinta. Cinta kuat di dalam hati seorang hamba. Dan inilah yang perlu kita suburkan. Kita tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama dari masa ke masa selalu membuat acara-acara yang intinya adalah agar sambung hati kita kepada Nabi SAW. Bukan membahas masalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Nabi Muhammad buah daripada cinta itu. Secara otomatis, kalau orang sudah mencintai Nabi, akan mudah untuk mengikutinya. Dan menjauhi kemaksiatan. Baik, jadi perayaan Maulid Nabi adalah untuk mencari cinta. Bagaimana kita mencari cinta kepada Nabi SAW? Alaihi Wasallam? Puji syukur kepada Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan zat zatnya Nabi layak dicintai. Sebab cinta itu akan tumbuh jika yang dicintai itu memang ada sebab-sebab. Ada sebab sesuatu itu dicintai. Yang pertama adalah zatnya itu adalah indah, bagus, yang kedua adalah memberikan kebaikan untuk kita. Kalau sesuatu itu tidak bagus, kemudian membahayakan kita, mustahil kita mencintai. Mungkin ada seseorang istri mencintai suaminya biarpun hitam kurus tapi baik, masih ada baiknya. Ya. Biarpun hitam kurus. Aduh, ganteng mangga tapi ada baiknya banyak gitu. Jadi ada nilai baiknya. Coba. Kotoran ayam. Mohon maaf, ini majelis mulia. Kotoran ayam. Kotoran ayam kalau taruh di bunga, di, po, di pohon, jadi po, pupuk. Kalau dari segi kotorannya kan jelek, menjijikan Untuk apa sih? Tapi karena ada manfaatnya, makanya kalau ibu naruh kotoran ayam di bunga, kemudian diambil sama orang, marah atau tidak? Marah, ini buat pupuk, kenapa kamu ambil? Karena ada manfaatnya. Saya senang. Tapi kotoran ayam tempatnya di hidung. Ada orang ngasih kotoran ayam di hidung. Kenapa? Jelek kotoran ayam. Dan kotoran ayam di hidung tidak bermanfaat. <laughs> tidak ada orang senang dengan kotoran ayam ada di hidung. Ini satu contoh sederhana saja. Akan tapi sebab cinta itu karena indah dari zatnya. Satu. Kemudian yang kedua, dia ada manfaat. Dan semuanya ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi zatnya Nabi adalah indah. Zatnya Nabi adalah paling indah. Mata beliau, hidung beliau, kulit beliau, rambut beliau. Bahkan keringat Rasulullah adalah harum. Ummu Sulaim, ibunda Sayyidina Anas menyuruh Sayyidina Anas anak kecil untuk datang ke Rasulullah di musim panas. Kalau Nabi tertidur kemudian meneteskan keringat suruh nangkep, suruh memasukkan ke botolnya. Kemudian Rasulullah terbangun dan bertanya, apa yang kau lakukan wahai anak kecil? Ia menjawab, aku disuruh ibundaku. Kemudian ibundanya datang. Untuk apa wahai Ummu Sulaim? Keringatku itu. Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, aku gunakan minyak wangi Aku jajar dengan minyak wangi dan sungguh keringatmu. Ah, kalau aku jajar dengan minyak wangi maka minyak wangi semuanya kalah. Yang paling wangi adalah keringatmu ya Rasulullah. Selalu ada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad jika melewati satu tempat begitu, Nabi Muhammad berlalu, tapi bau harumnya masih ada dan tanpa minyak wangi. Itu zatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi faham makna ini. Semua yang ada pada Nabi adalah indah. Nabi adalah paling tampannya manusia di dunia dan di akhirat. Dan ketampanan Nabi tidak menjadikan orang terfitnah. Kalau kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah orang yang sangat ganteng. Beliau adalah orang yang sangat ganteng dan ganteng. Akan tapi tidak bisa mengalahkan kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat suatu ketika lihat di saat orang melihat kegantengan Sayyidina Yusuf terpesona Hingga di saat memotong bawang terlupakan, lupa dia. Yang dipotong bukan bawang, akan tapi yang dipotong tangannya dan tidak kerasa. Itulah orang terpesona. Orang kalau terpesona dengan kekaguman itu bisa lupa. Luka tidak dirasa. Sakit tidak dirasa. Karena apa? Terpesona dengan sesuatu yang indah. Jadi Sayyidina Yusuf ganteng tapi menjadikan orang terfitnah. Terpesona. Sampai lupa memotong tangannya. Itu Sayyidina Yusuf alaihissalam. Tapi bagaimana ini kadang pertanyaan yang disodorkan. Bagaimana Nabi Muhammad katanya lebih ganteng kok nggak ada orang yang motong tangannya? Ketahuilah inilah kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi oleh Allah kegantengan di atas kegantengan Nabi Yusuf tapi tidak menjadi fitnah untuk siapapun. Karena apa? Allah tumpangi di atas kegantengannya namanya haibah wibawa. Sehingga tidak menjadi fitnah bagi umat beliau. Wanita Arab semuanya tahu kegantengan Rasulullah. Semua ngerti tentang ketampanan Nabi Muhammad, tapi tidak ada satupun dari wanita Arab yang berpikiran ngeres tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikiran kotor kepada Rasulullah. Karena apa? Sudah tertutup oleh kekaguman akan wibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah. Jadi fisik Nabi adalah ganteng dan ganteng. Sampaikan disenandungkan syair ada namanya Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah Beliau mengatakan bahwasanya wa ahsan minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Yang artinya ya Rasulullah, sungguh lebih tampan dari parasmu tidak pernah mata ini melihat. Dan sungguh lebih ganteng darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Kau tercipta seolah-olah kau tercipta terbebas dari segala kekurangan. Seolah-olah engkau terlahir seperti yang kau kehendaki untuk dirimu dengan segala kebaikan. Gak ada kurangnya ya Rasulullah. Dan para sahabat Nabi faham makna ini. Lihat. Sampai lihat. Kita melihat hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Para sahabat ini mengagumkan jasadnya Nabi. Memuliakan jasadnya Nabi. Makanya aneh orang zaman sekarang yang mengatakan bahasanya memuliakan Nabi Muhammad adalah enggak boleh. Yang perlu dimuliakan hanya wahyunya saja. Nabi Muhammad mah manusia biasa. Eh tidak, Nabi Muhammad manusia biasa betul sebagai manusia untuk kita ikuti. Tapi Nabi Muhammad adalah manusia istimewa. Dan sahabat Nabi tahu Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahasanya para sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad bukan saja wahyu yang dimuliakan tapi jasad Nabi Muhammad dimuliakan. Bahkan bukan saja jasadnya Nabi Muhammad akan tapi sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad pun para sahabat Nabi masih memuliakan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahasanya Nabi Muhammad itu mata nakhamanu khamatan illa wasaqhatat fi kafi rajulin minhum fandallaka biha wajhahu Nabi Muhammad itu tidak membuang dahak kecuali ditangkap oleh sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajah mereka ta'ziman di Nabi SAW. untuk mengagungkan Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi potong rambut para sahabat Nabi bergerumun mengelilingi Nabi SAW. alaihi di ada rambut yang dipotong jatuh kecuali sudah ditangkap sahabat Nabi dengan dua tujuan. Satu tidak ingin rambut jatuh ke bumi lalu keinjak, yang kedua ingin disimpan rambut itu. Dan bukan syirik menyimpan rambut Rasulullah SAW. Ini seorang dikit-dikit syirik, syirik, syirik. Sayyidina Khalid bin Walid di dalam sebuah peperangan Sayyidina Khalid yang dikatakan sebagai pahlawan yang paling berani menaklukkan lawan-lawan Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika di dalam peperangan kopiahnya itu terjatuh dalam berkecamuknya perang ternyata di saat topinya itu terjatuh kopiahnya terjatuh beliau sibuk mencari kopiah Diingatkan oleh yang lainnya, ya Khalid, kita dalam keadaan perang. Apa yang kau lakukan? Aku mencari kopiah. Kopiah usang biarin, nanti kita cari kopiah lagi, sekarang perang. Dia berkata, tidak demi Allah, aku harus mencari kopiah sampai ketemu. Memangnya kenapa ada pada dengan kopiahmu? Karena di dalam kopiahku itu telah aku simpan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, mereka mengagung rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak mau mengagumkan Nabi. Itu buah cinta mengagumkan Rasul. Buah cinta. Kalau orang sudah kenal Nabi seperti itu dari kegantengan Nabi, jasad Nabi, sampai bekasnya Nabi. Orang tidak bisa menghargai Nabi musibah. Kelahiran Nabi tidak mau diagungkan katanya bid'ah. Bukan saja kelahirannya saja, semua yang ada pada Nabi perlu diagungkan. Perlu dimuliakan. Perlu dihargai. Lihat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah beliau itu melewati gang kota Madinah kemudian menemukan talang yang ada di kota Madinah di perkampungan kota Madinah itu talang itu menjorok begitu sehingga dipandang tidak indah lalu Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh untuk menurunkan talang tersebut diturunkanlah talang di hari yang berbeda, Sayyidina Anas bin Malik melewati gang tersebut. Dan di saat Sayyidina Anas melewati gang tersebut, merasakan sesuatu yang janggal. Ada yang janggal sepertinya ada yang kurang. Apa sih yang aneh? Toleh sana, toleh sini. Kayaknya ada yang kurang, pokoknya ada yang gak nyaman deh. Setelah lihat sana, lihat sini, baru sadar. Ah, di sini dulu ada talang. Sekarang ada di mana? Lalu Sayyidina Anas bertanya kepada kaum orang yang ada di kampung itu, "Ya kaum, siapakah yang tahu di antara kalian siapa yang menurunkan talang di sini?" Semua orang yang ada di kampung tersebut tahu karena yang menurunkan adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Lalu menjawab, Sayyidina Anas yang menurunkan adalah Umar bin Khattab beberapa hari yang lalu karena dianggap ini mengganggu pemandangan kota. Sayyidina Anas bin Malik mendengar jawaban bahwasanya yang menurunkan Sayyidina Umar bin Khattab menitikkan air mata. Lalu segera bergegas pergi kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan mengetuk pintu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketahuilah Sayyidina Anas adalah ulama yang sesungguhnya. Biarpun Khalifah Umar adalah khalifah yang adil, maka dia pun beliau pun tidak senang masuk ke rumahnya khalifah kecuali ada hajat. Apalagi kan khalifah adil saja malas masuk ke rumahnya kecuali ada hajat. Sehingga waktu mengetuk pintu rumah itu Sayyidina Umar yang ada di dalam dengar suaranya, suaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar pun bergegas, ini Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk rumahku kecuali dalam keadaan penting. Ada apa ini? Keluarlah Sayyidina Umar bergegas. Dibuka pintu. Ada apa wahai Abdullah bin Abbas? Ada apa? Ya Khalifah. Ya Khalifah, aku mau tanya kepadamu. Tanya apa? Ada apa ini? Pasti ada masalah penting sampai kamu berani mengetuk pintu rumahku. Iya. Aku tidak akan datang ke rumahmu kecuali penting, wahai Khalifah Umar. Apa yang kau anggap penting, wahai Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, Ya Khalifah, aku mau tanya. Apa benar yang menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah itu adalah engkau? Sayyidina Umar lemas Abdullah bin Abbas. Aku kira kau mau cerita tentang sesuatu yang dahsyat tak taunya urusan talang. Sayyidina Umar berkata, iya memangnya kenapa dengan talang? Itu aku yang nurunkan karena ganggu pemandangan kota. Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Umar seperti itu menitikkan air mata. Lalu berkata, ya khalifah. Ya khalifah. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya yang memasang yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya? Mendengar jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tiba-tiba Sayyidina Umar pun bergetar. merasa takut dan menitikkan air mata lalu berkata, benarkah yang memasang talang itu adalah Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, benar yang memasang Rasulullah dan akulah yang membantunya. Menangislah Sayyidina Umar bin Khattab lalu pergi. Abdullah bin Abbas, ayo ikut aku. Kemana? Akan aku ambil talang itu dan akan aku pasang kembali. Pergi ke gudang dan diambilah talang tersebut. Setelah talang itu dibawa oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai bawahan berkata, Khalifah, Biar aku yang bawa talang itu. Kata Sayyidina Umar, tidak. Akan aku bawa sendiri. Dibawalah talang tersebut sampai ke tempat yang semula ada di situ. Yang dicabut di situlah talang. Setelah sampai ke tempat talang yang dicabut itu, Sayyidina Umar berkata, Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk masang talang tersebut. Baik khalifah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi. Sayyidina Umar berkata, Abdullah bin Abbas, aku katakan kepadamu, pasang talang, bantu. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Ya Khalifah, kamu tahu tempatnya tinggi. Aku harus cari tangga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab dengan lantang dan berkata, Abdullah bin Abbas, tidak perlu kau mencari tangga. Injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat makna ini peninggalan Nabi ada maknanya. Bagaimana zaman sekarang peninggalan Nabi dihancurin semuanya? Mana hatinya dengan Rasulullah? Mana keterikan hati mereka dengan Rasulullah? Peninggalan Nabi. Lihat. Ya. Tangko Umar injak untuk masang talang. Karena ini berani menurunkan talangnya Rasulullah. Peninggalan Nabi ada maknanya. Sayyidina Imam Hasan Basri pernah berkata bahwasanya kalau seandainya umat di zaman ini zaman Imam Hasan Basri Zaman Hasil Asal Basri berkata, kalau suatu ketika nanti ada umat melihat rumahnya Rasulullah, yang waktu itu belum berubah. Kalau umat bisa melihat rumah Rasulullah, di saya cukup melihat rumah Nabi Muhammad akan belajar ilmu cinta akhirat. Allah, sangat sederhana. Jangan dianggap rumah Nabi. Rumah paling orang sempit hari ini masih lebih gede dari rumahnya Rasulullah. Tapi sekarang sudah tidak ada semuanya, alasannya menjadikan sebab syirik dan sebagainya. Ah, ah, ah. Musibah karena tidak sambung hati dengan Rasulullah. Hanya mengandalkan Islam mengikuti. Kita perlu cinta. Peninggalan Nabi ada maknanya. Jubahnya Rasulullah, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Asma binti Abi Bakar. Beliau berkata Sayyidah Asma, "Hadhihi jubbatu Rasulullah memegang jubahnya Rasulullah." kanat inda Aisyah ada pada Siti Aisyah dulu ini baju bah disimpan oleh Siti Aisyah walamma qubidat tatkala Siti Aisyah meninggal tuha aku ambil itu jubah dan aku simpan kata Sayyidah Asma wa inni ughasiluha astashfi biha limaradona dan jubah itu aku basuh dan airnya akan aku jadikan obat untuk yang sakit Imam Muslim meriwayatkan dan itu tidak bid'ah ini adalah permasalahan orang tidak sambung dengan Nabi, maka menjadi salah-salah. Maka perlu mengembalikan cinta ke Rasulullah dan faham kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada festival di Batam, festival menyanjung jahat Nabi Muhammad tidak betah. Apalagi menyanjung Rasul Allah sallallahu alaihi Sanjungan itu apa sih? Memuliakan bisa dengan lidah, bisa dengan perilaku. Lidah tidak ada apa-apanya dibanding dengan perilaku. Kalau kita menyanjung dahak Nabi, dahak Nabi, dahak Nabi, nggak ada apa-apanya dibanding sahabat Nabi yang mau ngambil dahak lalu diusapkan di wajah. Sanjungan di atas sanjungan. Ini adalah makna yang harus dihadirkan bagi orang yang mengerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tadi mencari cinta. Nabi Muhammad adalah indah. Nabi Muhammad adalah ganteng. Maka dari sisi ini adalah mengundang cinta. Kemudian yang kedua yang mengundang cinta adalah apa? Kebaikan. Nabi Muhammad sangat baik untuk umat. Yang dipikirkan adalah umat. Nabi Muhammad itu jaminannya surga. Sudah dijamin surga akan tapi beliau rela keluar pergi ke sana, menahan lapar, kadang dipukuli demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung Taif. Kampung Taif. Jadi kalau perkampungan di Arab itu jangan seperti perkampungan di negeri kita itu sambung menyambung menjadi satu. Dahulu perkampungan itu adalah padang pasir ada gerumbulan begitu. Itu ada berapa kakak begitu. Padang pasir panjang gerumbulan begitu. Padang pasir panjang gerumbulan. Jadi dalam gerumbulan itu ada pakirnya tentu, melingkar begitu. Kampung Taif. Nabi Muhammad pergi ke kampung Taif sebagai ustaz. Bukan mencari makan, bukan mencari duit. Tapi yang diinginkan Nabi adalah bagaimana umat di Taif tersebut akan masuk Islam dan selamat. Akan tapi apa yang didapat oleh Nabi saat Nabi memasuki kampung Taif tidak disambut dengan baik akan tapi disambut dengan lemparan batu dan sandal. Anak-anak kecil keluar. Disuruh melempar dengan kerikil dan batu-batu kecil. Yang gede memukul dengan batu gede. Allah. Itu Nabi shallallahu alaihi wasallam. Wahai para ustaz juru dakwah lihat. Nabi kita berdakwah dengan seperti ini. Adakah ustaz dakwah dipukulin sama? Ya ada belum apa-apa dikasih minum, kasih makan. Ya Sudah begitu masih malas kadang-kadang. Musibah ini sama. Ah. Ha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dipukulin, tidak mengharap apa-apa. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad, setelah dipukuli begitu Nabi Muhammad masih berusaha untuk bisa menyampaikan kebenaran, masih diseksa. Lalu Nabi berkata, kalau begitu, wahai kaum Taif, jika kalian tidak bisa menerima kami, maka kami akan keluar. Kata mereka tidak. Keluar lewat mana? Pintu sudah ditutup semuanya. Ternyata pintu-pintu sudah ditutup. Ada yang jaga. Nabi tidak bisa keluar. Terus apa yang kau kalian kau, kau inginkan dari kalian inginkan dari kami? Mereka berbisik pembesar-pembesar Taif itu. Pada berbisik. Mereka ada yang berkata, kita bunuh saja Muhammad itu akan merubah agama kakek moyang kita. Kita bunuh saja biar nggak merusak kita. Kata sebagian yang lain lagi, kalau sampai Muhammad kita bunuh, wah berabe. Sebab Muhammad itu punya kabilah sukunya gede. Kita bisa perang dengan sukunya Muhammad. Lalu gimana? Dia telah kurang ajar ke sini. Ya jangan kalau begitu kita hajar saja deh, kita coplok matanya atau kita ambil hidungnya, telinganya, musawarah. Musawarah panjang setelah itu mereka tersenyum dan ngangguk-nganggukkan kepala. Lalu pembesar Taif berkata, Muhammad, sebentar lagi kau boleh pulang. Setelah itu keluar pemuda-pemuda yang keker. Pemuda yang keker gagah perkasa berjejer baris dua barisan di pintu gerbang. Kemudian pembesar Taif berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, kalau pulang-pulang tuh, itu jalanmu." Nabi Muhammad melihat ke pintu gerbang ada dua pemuda yang keker-keker dan tangannya sudah menggenggam begini. Sudah bisa diduga apa yang akan mereka lakukan memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menitikkan air mata, tapi Nabi menitikkan air mata bukan karena takut, tapi Nabi menitikkan air mata karena takut kalau orang itu memukul Rasulullah akan melakukan dosa yang amat besar bisa mengundang musibah untuk mereka. Yang dipikir orang taif bukan yang dipikir diri beliau. Nabi berharap kalau mereka nggak sampai mukul biar selamat. Tapi Nabi pun harus melewati mereka. Cepat pulang Muhammad kalau pulang. Kalau tidak aku bunuh kalau Berjalanlah Nabi Muhammad melewati orang Taif tersebut. Dan di saat Nabi Muhammad melewati orang yang paling pertama, dipukul dengan keras pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kanan. Dari kanan yang dipukul Nabi Muhammad terpental ke kiri. Bayangkan. Seolah-olah anda menyaksikan Nabi bagaimana Nabi yang kita cintai. Dipukul dari kanan terpental ke kiri. Dari kiri dipukul lagi terpental ke kanan. Ternyata yang di belakangnya mendorong Nabi dengan keras-keras. Sehingga wajah Nabi yang suci itu tersungkur ke bumi. Nabi diberdirikan lagi. Dipukul dari kanan, pukul dari kiri. Didorong lagi tersungkur. Diberdirikan lagi. Dipukul dari kanan, pukul dari kiri. Didorong tersungkur. Diberdirikan lagi. Pukul dari kanan, pukul dari kiri. Dan begitu seterusnya manusia Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan tersebut. Nabi ingin berlari tapi tidak mampu karena sudah terlalu sakit. Nabi yang bisa berjalan tertatih-tatih. Bahkan sesaat terjatuh Nabi Muhammad merangka. Itu pun masih dilempar dengan batu. Nabi Muhammad menjauh agar mereka berhenti menyiksa Nabi agar tidak tambah besar dosa mereka. Terus Nabi menjauh dan menjauh. Akhirnya semakin jauh Nabi mulai bisa berdiri dalam tertatih tadi Nabi Muhammad. Sakit yang beliau rasakan. Sampailah Nabi Muhammad di sebuah pohon kurma. Dalam riwayat pohon anggur. Nabi nyandar di tempat tersebut untuk beristirahat sejenak. Dan wajah Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif. Allah. Menghadap ke kampung Taif tapi pandangan yang ada adalah mata kasih. Nabi melihat dan berharap jangan sampai ada musibah datang. Karena telah menyiksa Nabi Muhammad khawatir Allah murka lalu menurunkan musibah ke, ke orang Taif. Dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kasih dan di saat seperti itu malaikat datang. Ada malaikat datang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh keterlaluan umatmu itu." Nabi Muhammad diam. Diulang lagi keterlaluan umatmu. Nabi Muhammad diam. Keterlaluan umatmu ya Rasulullah. Kalau engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat gunung itu, akan aku tumpahkan, aku jatuhkan ke atas kepala mereka. Baru di saat mendengar Nabi Muhammad Malaikat menawarkan gunung mau diangkat, Nabi baru tergerak dan berdiri berkata, "Tidak. Jangan lakukan itu wahai malaikat. Aku masih berharap mereka itu akan berasyhadu alla ilallah. Aku masih berharap keturunan mereka akan berasyhadu alla ilallah." Bergegas Nabi Muhammad mengangkat tangan, "Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku itu. Mereka memukuliku karena mereka tidak tahu. Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan siksa mereka. Allah. Lihat kasih Nabi kepada orang yang menyakitinya. Bagaimana dengan kita Nabi Muhammad lihat? Baiknya dengan kita. Yang dipikirkan adalah keselamatan kita. Nabi selalu memikirkan keselamatan kita. Nabi tidak rela jika kita bermaksiat. Nabi menangis kalau melihat umatnya bermaksiat. Nabi menangis. Tidak ingin ada umat beliau yang masuk neraka. Sampai dikatakan arhamu bina minna Nabi lebih kasih kepada kita daripada kita. Nabi kalau melihat kita bermaksiat, Nabi gundah, Nabi susah. Tapi ada orang di antara kita bermaksiat akan tapi masih tertawa riang. Ya Allah, na'udzubillah. Gimana ini? Nabi sangat cinta kepada kita. Hingga pada suatu ketika. Dan ini dipertemukan, ser, ditemukan oleh Siti Aisyah sering kali. Suatu ketika Siti Aisyah mendengar suara tangis, tapi tangis yang ditahan. Tangis adanya dari air mata dan keluar suara menderu. Akan tapi saat itu oleh Rasulullah. Suara tangis yang ditahan sehingga yang ada adalah getar. Sampai dikatakan getar itu seperti air yang mendidih terdengar di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah yang tertidur mendengar suara itu. Lalu Siti Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, Kau adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah, diampuni semua kesalahanmu dan kau tidak punya kesalahan. Kau adalah ahli surga. Engkau menangis apa yang kau takutkan ya Rasulullah? Sayyidina Rasulullah menjawab. Sayyidina Rasulullah berkata, "Ummatku Allah." Kita yang dipikir oleh Rasulullah. Aku tidak ingin ada umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Inilah Nabi saw. Ini yang perlu kita hadirkan. Bagaimana cinta kita dengan Nabi. Nabi sangat peduli dengan kita. Nabi selalu merhatikan kita. Bahkan di saat Nabi menjelang ajal beliau. Di saat mau wafat. Bersama Sayyidah Fatimah dan Zahra. Ada Siti Aisyah ada di situ. Ada tamu. Lalu minta izin kepada Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Siti Fatimah. Suruh masuk itu tamu. Tidak ada yang kenal tamu ini siapa. Yang tahu hanya Rasulullah bahasanya itu adalah malaikat Israel. Datang kepada Rasulullah. Dan malaikat Israel menyapa ya Rasulullah. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika kau izinkan ya Rasulullah. Pakai minta izin ke Rasulullah. Nabi menjawab. Kalau memang itu tugasmu lakukanlah. Kalau kita datangi malaikat ditawar dulu mana awar kita cabutlah. Datang malaikat Jibril. Akan tapi di saat Nabi Muhammad mengizinkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa, tiba-tiba menitikkan air mata. Malaikat Israel tidak berani melakukan. Ya Rasulullah, kau katakan untuk mencabut nyawamu, tapi kau menitikkan air mata. Ada apa? Malaikat Jibril kau berkata, Ya Rasulullah, kau menangis. Ijab Rasulullah, aku ingat umatku Aku ingat umatku jika aku masih hidup, jika mereka punya masalah, aku bisa menyelesaikan masalah mereka. Akan tapi setelah aku mati nanti bagaimana? Dipikir umat. Malaikat Jibril ternyata datang untuk membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, abshir. Bergembiralah wahai Rasulullah. Bergembiralah wahai Rasulullah, ada berita baik dari Allah. Apa itu ya Jibril? Jaminan dari Allah bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab, tidak bakal ditanya meluncur langsung ke surga. Sepertiga umat Nabi Muhammad. Semoga ini golongan kita. Mendengar kabar gembira seperti itu Nabi Muhammad tidak bergembira. Bagaimana kabar gembira menjadikan beliau tidak bergembira? Izan mendengar kabar sepertiga masuk surga, kan dua pertiganya belum. Nabi bergegas bertanya Jibril, sepertiga masuk surga lalu yang lainnya ada di mana? Malah Jibril menyambut yang kedua adalah ada di antara umatmu ya Rasulullah sepertiga lagi dia sesaat melakukan maksiat tapi dia juga rajin ibadah sehingga apa kemaksiatannya ketutup dengan ibadahnya akhirnya dia masuk surga surga Allah Subhanahu wa taala bersyukur semoga kita golongan yang ini keadaan dosa semoga Allah mengampuni dosa kita tapi di saat seperti itu Nabi Muhammad semakin gundah. Khawatir kabar berhenti sampai di sini. Ya Jibril. Lalu sepertiga lagi ada di mana? Penasaran dengan yang sepertiga ini. Malaikat Jibril menjawab, Ya Rasulullah, Sepertiga lagi ada dari umatmu yang memang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Akan tapi diam-diam di dalam hatinya ada penyesalan. Kekhawatiran untuk tidak bisa bertemu karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepadaMu ya Rasulullah. Karena ada cinta kepadamu, maka menjadikan dia selamat masuk surga. Bergembiralah Nabi Muhammad. Maka semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Ini kabar gembira. Nabi Muhammad puas setelah itu. Semua umatku akan masuk surga, aku puas. Ingat, semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Dan ini akan masuk surga semuanya. Kalau memang kita benar dianggap sebagai umat Nabi Muhammad ini. Akan tapi yang menjadi masalah tadi lo di padang mahsar yang kita ceritakan. Padang mahsar yang mengerikan. Ada orang yang berjalan dengan lututnya. Ada yang berjalan dengan dadanya. Ada yang berjalan dengan kepalanya. Ada yang berenang di atas darah yang busuk. Orang pada ketakutan di saat seperti itu. dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar akan terlihat oleh semua penghuni maksa. Semua para nabi terlihat karena nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka memancarkan cahaya dari wajah mereka. Dan cahaya yang paling terang adalah cahaya Rasulullah. Ketahuilah saja semua penghuni maksa yang bisa melihat Rasulullah. Agar tapi tidak semuanya bisa dekat dengan Rasulullah. Ada di antara mereka seperti pungguk merindukan bulan. Kelihatan tapi nggak bisa dekat hanya bisa mengatakan ya Rasulullah tapi gak bisa dekat karena hatinya tidak sambung. Kelihatan Nabi Muhammad. Tapi ada di antara mereka yang disapa oleh Nabi dan didatangi oleh Nabi itulah umat Nabi Muhammad. Jadi sekelompok umat Nabi Muhammad akan didatangi oleh Nabi dan dibawa oleh Nabi bersama bersama rombongan Nabi akan dibawa ke telaga Kautar, diberi minum dari telaga Kautar, dibawa bersama rombongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama dari riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa di pada padang mahsyar itu dirasakan oleh orang kafir munafik puluhan ribu tahun diputar-putar di padang mahsyar sampai masuk neraka jahanam. Tapi bagi pecinta Nabi Muhammad, ahli iman, padang mahsyar yang dirasakan oleh orang lain seperti puluhan ribu tahun. Tapi bagi ahli iman dan pecinta Nabi Muhammad, ma baina dhuhri wal asri seperti antara zuhur dengan asar. Allah. Semoga nanti golongan kita ini dibawalah oleh Rasulullah rombongan tersebut. Dan para wanitanya dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Zahra, eh, pecinta Fatimah Zahra. Idolamu siapa? Yang idolanya musuhnya Siti Fatimah akan dibuang, ditendang, dijauhkan dari Siti Fatimah Zahra. Meluncurlah ke surga. Akan tapi di saat Nabi Muhammad meluncur bersama rombongan umat beliau, ada sekelompok um, ada manusia-manusia di padang masar pada menjerit dan menyeru kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunggu kami, ya Rasulullah, tunggu kami, ya Rasulullah, tunggu kami." Suasana yang dahsyat tidak bisa digambarkan dahsyatnya suasana saat itu. Ini hanya gambaran ringan dahsyat saat itu. Semua manggil karena tahu ini tadi telah memberikan pertolongan Nabi Muhammad sebelum itu telah memberikan namanya syafaat uzma. Ingat syafaat uzma? Tafadullah adalah pertolongan Nabi Muhammad untuk semua umat. Di saat umat datang kepada Sayyidina Adam, tidak mau Nabi Adam memberikan pertolongan. Datang kepada Sayyidina Idris, Sayyidina Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi di saat datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, Hiyali, akulah akan memberikan pertolongan. Namanya syafaat ulma. Itu adalah karena Allah ingin menampakkan Nabi kita adalah Nabi mulia. Di padang masyar menjadi paling mulianya Nabi. Padahal Allah bisa memberikan pertolongan kepada orang di padang masyar langsung. Langsung. Tapi Nabi Muhammad, Allah melewatkan Nabi Muhammad. Karena Allah ingin menampakkan Nabi Muhammad. Bahwasanya ini adalah umatku yang hambaku yang paling mulia. Sehingga orang teringat dengan kisah itu. Ini loh yang memberikan pertolongan. Sehingga di saat Nabi Muhammad meluncur tahu itu Nabi Muhammad mereka menjerit. Ya Rasulullah, ya Rasulullah tunggu kami. Nabi tidak menggubris, tidak menoleh. Kemudian terus berjalan Nabi Muhammad. Hingga mereka berkata, Ya Rasulullah kami umatmu. Ada yang berani mengatakan begitu. Tunggu kami. Nabi berhenti. Jangan-jangan memang ada umatku yang tertinggal. Kemudian Nabi Muhammad menoleh. Dilihat semuanya, mana umatku? Kami ya Rasulullah. Kami, kami. Apa buktimu kalau kau umatku? Mereka ada yang berkata, Ya Rasulullah, aku adalah dulu pernah mengadakan pengajian di sini. Memang mereka di dunia sebagai umat Nabi Muhammad. Aku melakukan kebaikan di sini, di sini, di sini, di sini. Kebaikannya banyak. Akan tapi di saat seperti itu, tiba-tiba Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeleng dan berpaling, menggeleng dan berkata tidak Aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Ya, kayaknya tadi Ustadz ngaku umat Nabi Muhammad tapi hanya untuk membesarkan makomnya saja. Bukan cinta kepada Nabi lihat. Aku tidak pernah kenal engkau saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Ditinggal oleh Rasulullah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan orang yang ditinggal Nabi Muhammad mereka menyesal menggigit jari. Ya uddu ala Menggigit jari mereka dan dimakan itu tangan sampai habis tumbuh lagi nyesel kenapa dulu aku tidak kenal Nabi Muhammad makanya sekat ini harus kenal Nabi Muhammad kita supaya kita tidak ditinggal oleh Rasulullah dimakan tangan mereka dimakan tangan mereka sampai habis tumbuh lagi sambil berjalan makan tangan nyesel sampai tiba-tiba kecebur di neraka jahanam di dunia ngaku umat Nabi Muhammad tapi hatinya tidak sambung dibuang semoga ini adalah pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya Intinya umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya akan masuk surga selamat. Setelah mendapatkan jaminan seperti itu tadi, dialognya antara Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Israel. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan kabar gembira semua umatnya masuk surga, tapi umat yang benar tadi, umat yang ikut Nabi Muhammad. Maka malaikat Nabi Muhammad pasrah malaikat Israel cabutlah nyawaku. Dan betul, di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau, Nabi Muhammad mengatakan, ah, apa itu ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Sakit wahai Israel. Ya, sakit ya Rasulullah. Nabi Muhammad bertanya, apakah tidak ada cara lain mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, Ya Rasulullah, ini cara sudah aku lembutkan 70 kali untuk mencabut nyawamu, Ya Rasulullah. Sudah aku ringankan 70 kali. Mal Rasulullah menjawab, 7 kali sudah kau ringankan masih sakit seperti ini. Iya. Kenapa harus kau ringankan 70 kali? Karena engkau adalah Rasulullah. Halibullah. Ternyata Nabi Muhammad di saat itu menjadi gundah kembali. Engkau meringankanku 70 kali karena aku Nabi, wahai Israel. Iya ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan umatku nanti? Malaikat Israel menjawab, umatmu adalah orang biasa ya Rasulullah. Hanya aku akan aku cabut dengan cara biasa. Nabi Muhammad minta tunda lagi dan mengangkat tangan, Ya Allah. La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat diulang-ulang. La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sungguh dalam kematian ada sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Lalu Nabi mohon Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut wa sakil alaiya. Lalu Nabi menengadahkan tangan dan memohon ya Allah ringankan sakaratul maut dari umatku dan bebankan kepadaku ya Allah. Kalimat seperti ini bukan mustahil. Seorang ibu yang melihat anaknya sakit kadang ngomong begini, "Ya Allah, biar saya saja yang sakit, jangan anak saya." Pernah atau tidak? Mungkin bukan suatu ini karena begitu cintanya kepada sang anak Nabi lebih dari cintanya seorang ibu kepada anak. Wala saufa yu'tika fatarbu. Nabi tidak minta apapun kecuali Allah kasih dikabul dan dikabul. Setelah Nabi mendengar kabar bahwasanya dikabul permohonannya umat Nabi Muhammad yang benar akan diringankan segala maut. Dan betul diringankan umat Nabi Muhammad yang kenal Nabi Muhammad akan ringan. Agar tapi Nabi Muhammad rasakan sakaratul maut. Lah kok Nabi lebih sakit? Bukan lebih sakit akan tapi Nabi menginginkan keselamatan umat Nabi di dunia saja fisik Nabi Muhammad dipukuli demi umat. Lihat. Padahal mestinya Nabi ngomong, Ya Allah, aku kan kekasihmu Ya Allah. Bagaimana aku dakwah gak usah sakit? Misalkan ngomong gitu. Tapi tidak, Nabi mengatakan, aku ingin membela umatku. Nabi dipukuli, disakiti. Nabi rela demi umat. Sampai waktu sakaratul maut beliau. Ya. Menjelang ajal beliau Nabi masih memikir kita dan Nabi merasakan sakit. Sayyidah Aisyah dalam riwayat sahihah bagaimana wafatnya Rasulullah yang saat itu berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah memberikan siwak yang sudah dibasahi dengan dengan lidah dengan ludah Sayyidah Aisyah kemudian lidah Rasulullah dipakai lagi dan diganti lagi, ditukar lagi, tukar. Tukar Disiwak, siwak itu dilembutkan oleh Siti Aisyah. Disiwakkan kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad ditemukan dalam keadaan panas. Demam yang sangat sampai dikatakan 70 kali lipat demam itu. 70 kali lipat sehingga kalau ada kain yang dibasahi ditempelkan di kening Nabi Muhammad seketika mengering. Keluar keringat. Keluar keringat besar. Panas Dan di saat keluar keringat Siti Aisyah mengusap keringat Rasulullah. Saat kata Siti Aisyah, setiap kali keringat Nabi Muhammad keluar, aku usap keringat Nabi Muhammad dengan tangan Nabi Muhammad. Selalu ala Nabi Muhammad. Ada perawi yang terdas Aisyah. Kenapa harus kau usap dengan tangan Nabi Muhammad kok tidak dengan tanganmu? Siti Aisyah menjawab, "Demi Allah, tangan Nabi Muhammad lebih lembut dari tanganku." Sallu 'ala Nabi Muhammad Setelah itu Setelah itu Nabi Muhammad merasakan seakan lalu mengucapkan la ilaha illallah Inna innalil mauti lasakarat innalil mauti lasakarat saat itu berada di bangkuan Siti Aisyah dan Siti Aisyah menyaksikan Nabi Muhammad ar rafiq al a'la ar rafiq al a'la Nabi Muhammad rindu untuk ketemu Allah tapi berdemikian beliau merasakan sakit di saat dicabut nyawa beliau lah, sakit sakit kemudian Nabi Muhammad ar rafiq al a'la kepada dengan Allah dengan Allah dengan Allah la ilaha illallah tiba-tiba terpejamlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah merasakan di pangkuan beliau semakin berat artinya saat itu Nabi Muhammad sudah dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan Siti Aisyah belum tersadar saat itu setelah beberapa menit baru pecahlah tangis yang ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Nabi Muhammad ya. yang mencintai kita bagaimana kita dengan Rasulullah kita dengan Nabi Muhammad ngaku-ngaku dengan Nabi Muhammad sebagai penutup ini, jadi banyak membaca cerita Nabi Muhammad itulah menumbuhkan kecintaan. Yang mengaku cinta Nabi Muhammad dengar, ini sebuah kisah yang memang akhir-akhir ini sering kami hadirkan. Karena kami menganggap ini kisah itu betul-betul kisah yang kami rasakan sangat indah. Kisah seorang anak muda yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman anak muda umur 16 tahun. Sa'labah itu sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tidur itu di tempat yang kesananya itu tembus ke rumahnya Rasulullah. Alasannya apa? Kalau Nabi Muhammad keluar keluar rumah, dia pengen yang pertama kali melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Bahkan dia ingin kalau ternyata Nabi Muhammad itu butuh punya hajat, dia bisa langsung menolong Rasulullah. Dan Nabi senang menyuruh Taala bin Abdurrahman kalau pergi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Karena kalau jalan cepat. Ada orang yang punya kebiasaan jalan cepat. Disuruh cepat kembali, suruh cepat kembali. Nabi senang. Bahkan suatu ketika ditanya, Sa'labah kenapa kalau kamu disuruh Nabi Muhammad kok ngebut banget? Ia menjawab, kalau aku disuruh Nabi Muhammad, aku cepat karena aku tidak sabar jauh dari Nabi Muhammad. Ingin segera kembali melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah rindu dengan Nabi. Pada suatu ketika, Sa'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah. Wahai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad, dengar kisah ini disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke satu tempat, melewati gang-gang kota Madinah. Dan di saat melewati gang-gang kota Madinah, di saat itu ada satu rumah yang terbuka pintunya oleh angin. Angin membuka pintu. Sehingga terbukalah pintu. Orang Madinah fakir-fakir saat itu. Pintu terbuka dan di balik pintu sana ada kamar mandi. Kamar mandinya orang fakir tidak ada pintu. Adanya hanya kain. Dan karena pintu terbuka ada angin yang menerpa, maka tersingkaplah kain tersebut dan di balik kain tersebut ternyata ada wanita yang lagi mandi. Sayyidina Ta'ala bin Rahman melihat dan melihatnya pun tidak sengaja karena ada pintu terbuka, ia ter, ter, ter, terkecoh merasa untuk mengikuti suara tersebut pintu terbuka ada kain tersingkap buka ada wanita terbuka wanita yang lagi mandi di situ di saat dia melihat seperti itu Tiba-tiba ia sadar, aku ini diutus oleh Rasulullah. Aku orang yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana aku melihat seperti ini? Menangis Lalu ia berkata, Aku takut kalau setelah ini ada wahyu turun yang mengatakan aku sebagai orang munafik. Aku malu dengan Allah dan aku malu dengan Rasulullah. Aku tidak akan kembali ke Rasulullah. Bingung dia. Mau kembali ke Rasulullah malu. Mau kembali kepada ibundanya pasti dicari. Karena dia akan selalu dicari oleh Rasulullah. Bingung dia. Dalam keadaan bingung dia tidak tahu pergi kemana. Dia. Bingung, bingung, bingung. Nangis ya bingung. Karena malu tadi dengan Rasulullah. Nabi Muhammad yang ada di masjid menunggu. Tak lama kau belum datang. Ditunggu waktu sholat masuk, tak lama belum datang. Baru masuk waktu sholat berikutnya. Kalau subuh, duhur, asar, ditunggu sampai. Selalu tanya, mana tak lama Belum datang ya Rasulullah. Baru hari ketiga. Ta'labah di mana? Ya Rasulullah, Ta'labah yang namanya anak muda. Mungkin dia pergi kemana ya Rasulullah? Tapi ternyata Nabi Muhammad saat itu merintahkan, tolong cari Ta'labah. Di Upek, kota Madinah, semuanya tidak ada Ta'labah. Ibunya pun tidak tahu kemana Ta'labah pergi. Ta'labah bin Abdurrahman bukan Abu Ta'labah lain. Ini Ta'labah bin Abdurrahman. Lalu menyampaikan ke Nabi, Ya Rasulullah, kami tidak menemukan Ta'labah bin Abdurrahman. Nabi dengan wahyu menyampaikan, Wahai Umar bin Khattab. Kau cari Sa'labah bin Abdurrahman di sana. Di antara bukit kota Mekah dan kota Madinah. Dia ada di situ. Pergilah Sayyidina Umar. Ditemani Sayyidina Salman Al-Farisi. Berangkat Sayyidina Umar pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah. Tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada kehidupan. Akan tapi tiba-tiba pandangan Sayyidina Umar tertuju kepada gerombolan kambing-kambing. Kalau ada kambing biasanya ada orangnya. Dicari mana ada orangnya. Ada orang tua yang duduk. Itu mungkin tak lama. Dari kejauhan hanya bentuk manusia tapi tidak jelas wajah siapa ini. Ini dia orangnya. Ketemu nih. Setelah didekati ternyata orang tua. Bukan tak lama. Lalu mengucapkan salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tua, mohon maaf saya mau tanya. Tanya apa? Apakah Anda melihat anak muda ada di sini dengan ciri-ciri umurnya kurang lebihnya 15-16 tahun kalau jalan cepat, wajahnya ceria, jalannya senyum terus. Orang tua tersebut menjawab, tidak. Aku tidak menemukan orang seperti itu. Hanya aku melihat ada orang, anak, ada di atas bukit itu, setiap sore turun ke sini. Aku beri susu, kemudian dia lari, lari ke atas. Jalannya memang cepat. Umurnya kurang lebih 16 tahun. Tapi orangnya tidak riang. Tapi orangnya matanya merah karena dia menangis terus cengeng dia. Sayyidina Umar gak kebayang. bah orangnya ceria. Kayaknya bukan. Cuman kata Sayyidina Umar bin Khattab barangkali juga dia. Biar aku tunggu saja Pak. Mungkin itu yang aku cari Pak. Saya akan tunggu di sini. Aku, saya mau ke atas kata Sayyidina Umar. Saya mau ke atas mau cari. Oh, kalau ke atas dia akan lari. Terus kalau begitu saya tunggu di sini saja. Kalau sore kan akan turun dia. Iya sore turun, tapi kalau ada manusia selain aku dia tidak bakal mau turun. Dia takut melihat manusia. Gitu. Lalu bagaimana agar aku bisa melihat dia? Kata Sayyidina Umar. Dijawab oleh pengembala kami, kamu sembunyi di balik bebatuan sana. Nanti kalau saya turun, kamu baru keluar, kamu lihat barangkali itulah orangnya. Betul menjelang sore, menjelang maghrib Sayyidina Umar sembunyi di situ. Dengan saya bin Salman Atri. Turunlah anak muda tersebut. Eh. Mendekat ke pengembala kambing. Biasa, sudah langganan. Karena tidak ada makanan. Dikasih susu segelas. Diminum susu. Setelah diminum air susu, baru bergegas naik ke atas. Sayyidina Umar yang melihat, sadar betul. Ini dia anak yang aku cari. Lalu Sayyidina Umar berkata, Ta'laba bin Abdul Rahman kaget. Dan kaget melompat dia. Langsung lari dengan cepat. Dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ta'laba, ta'laba, ta'laba. Umar, ngapain kamu ke sini? Apakah telah turun ayat yang mengatakan aku orang munafik? Apakah Rasulullah mengatakan aku orang munafik? Sambil lari. Tidak. Aku tidak mendengar itu semua berhenti. Salah bak. Lari ke atas. Dikejar Sayyidina Umar. Ketangkaplah dia. Diturunkan, di bawah. Diajak pulang. Dinaikkan di kendaraan dibawa pulang. Tak labah ke Rasulullah. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Kenapa? Aku malu dengan Rasulullah. Dipaksa pulang. Karena sudah terhitung 40 hari hanya minum susu, maka fisiknya lemah. Di perjalanan sakit sampai di rumah sakit. Sehingga karena sakit tidak langsung dibawa kepada Rasulullah tapi diampirkan di ibundanya. Baru saya Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ta'labah sudah kami ketemukan tapi dia sakit. Sekarang kami letakkan di ibundanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah kami bawa ke sini atau bagaimana ya Rasulullah? Spontan Rasulullah menjawab, "Aku yang akan datang ke sana." Didatangilah Rasul oleh Rasulullah. Nabi Muhammad datang mengucapkan salam. Langsung mendekat kepala Sayyidina Sa'labah bin Abdurrahman. Kepala beliau, kepala Sa'labah lalu diangkat di atas pangkuan Rasulullah. Didudukkan di pangkuan Rasulullah. Dan di saat didudukkan di pangkuan Rasulullah Sa'labah yang tidak berani memandang Rasulullah berkata, Ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Merasa enggak pantas. Gitu. Sekarang banyak maksiat ngaku pecinta Nabi ini enggak malu nih. Maksiatnya mah ngaku deket dengan Nabi Muhammad. <laughs> Musibah. Ini hanya melihat seperti itu merasa tidak pantas deket dengan Nabi. Kepalanya di atas pangkuan Nabi ternyata turun sendiri. glinding turun. Akhirnya diangkat lagi oleh Nabi. Ya Rasulullah tolong. Turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah turun lagi, diangkat oleh Nabi Muhammad dan dipegang. Sa'labah, ada apa dengan engkau ya Sa'labah bin Abdul Rahman? Lalu Sa'labah dengan derai dan tangis bercerita tentang kisahnya. Tentang dosanya waktu melihat perempuan yang mandi dan melihatnya pun dalam keadaan seperti itu. Bukan nyari, ngintip, bukan buka internet, bukan. Hanya melihat sepintas saja menangis. Lalu Nabi Muhammad berkata, Tangis menghapus dosamu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin Allah mengampuniku. Allah sudah mengampunimu Salabah. Ya Allah sudah mengampunimu. Lalu apa yang kau takutkan Salabah sekarang? Ya Rasulullah, aku takut hukuman Allah dan aku takut jauh darimu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Allah tidak akan menyiksamu dan engkau akan selalu dekat denganku. Allah. Kemudian setelah itu tak lama berkata ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku ada rum ada semut yang merayap. Aku merayap merasakan antara kulit dengan dagingku ada semut yang merayap ya Rasulullah. Nabi menjawab Sa'labah itu artinya ajalmu sudah dekat. Ucapkan kalimat syahadat. Nabi menuntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa'labah mengikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat Nabi langsung terpejam matanya, ditutup oleh Rasulullah. Meninggal. Wafatlah Sa'labah. Kemudian Nabi Muhammad yang memandikannya. Nabi Muhammad yang mengkafaninya. Allah indah. Nabi Muhammad yang menyolatinya. Nabi Muhammad yang mengantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengantar jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman, Nabi Muhammad SAW berjalan seperti jalannya orang yang tidak punya tempat untuk berjalan. Berjalan dengan ujung kakinya jinjit. Sayyidina Umar sampai berkata, Ya Rasulullah, tempat luas. Kenapa engkau berjalan seperti orang berdesak-desakan? Dijawab oleh Rasulullah, Demi Allah, wahai Umar. Demi Allah aku melihat malaikat pada turun menggiring jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman sampai aku tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya menjadikan seseorang malu melakukan kemaksiatan. Mungkin melakukan dosa, kita manusia yang bisa melakukan dosa. Akan tapi hendaknya kita sadari. Lalu kembali kepada Allah dan minta maaf, menyesal. Bagaimana mengaku cinta Nabi Muhammad maksiat lancar. Kita berdosa bersalah akan tapi ketahuilah bahwa dosa yang kita lakukan bisa menjadi sebab kita tidak ketemu Rasulullah. Kita tempatnya salah akan tapi ada pintu maaf. Kalau sudah Allah maafkan dia tidak akan kita dihukum oleh Allah. Maka saat ini lo saatnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dengan nyantai. Ini salah cuma melihat saja. Melihat begitu saja merasa tidak pantas duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buah dari cinta yang pertama menjadikan apa? Buah cinta yang pertama menjadikan orang jauh dari maksiat. Yang kedua, buah cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencari di dunia dan di akhirat Allah. Dicari di dunia di akhirat juga dicari oleh Rasulullah. Sampai Salabah di kafan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita tengok hati kita. Pantaskah kita mengaku-ngaku cinta Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah berusaha untuk menjauhi kemaksiatan di rumah kita? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang bisa kita hadirkan, yang kami hadirkan untuk membangun cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita mengaku cinta dengan lidah. Harus ada hati yang merasakannya lidah berucap gampang. Tapi sekarang bagaimana hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah cinta Nabi Muhammad tidak pandang. Berilmu pun bisa Abu Jahal. Kadang orang awam. Orang awam. Ya. Ibadahnya hanya sholat lima waktu saja. Sholat sunat hanya ala kadarnya. Tapi ternyata hatinya sambung dengan Rasulullah. Allah membaca solawat yang banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ini diantara yang bisa kami hadirkan. Kalau sudah bicara tentang Nabi Muhammad adalah lautan, tidak ada ujungnya, Terlambat luas. Bicara tentang kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwasanya pertemuan kita adalah untuk membangun cinta. Kesempurnaan bangunannya adalah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ayo kita hadiri majelis ini. Rutin Jangan mentang-mentang disiarkan dari dia di radio, dengar di radio tidak. Keberkahan majelis adalah istimewa. Adapun yang mendengar radio saat ini insya Allah juga mendapatkan keberkahan karena Anda punya uzur. Anda harus, Anda tidak bisa meninggalkan tempat, maka Anda mendengar radio. Dan yang mendengarkan radio saat ini, ketahuilah Anda pun dipilih oleh Allah. Dan yang dihadirkan Allah di tempat ini pun dipilih oleh Allah. Dikatakan bahwasanya kalau tadi kita bicara tentang cinta, maka katailah siapapun yang telah didatangkan oleh Allah di tempat ini, telah diberi oleh Allah bagian daripada cinta kepada Nabi SAW. Kalau memang Anda tidak mendapatkan bagian oleh Allah tidak dihadirkan di tempat ini, karena di tempat ini akan dibahas tentang cinta ke Rasulullah. Maka bersyukurlah bisa menghadiri tempat semacam ini. Ini saja. Allahu a'lam bisawab. Ada tanya jawab? Ada. Baik untuk bil-bil barokah saja karena sudah malam. Dua saja, satu-satu untuk barokah. Biasanya panjang pertanyaannya. Kalau maulid Nabi agak panjang, mohon maaf. Silahkan baik di tanah barokah. Dua pertanyaan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Buku ya. Untuk cinta kepada Nabi Muhammad ini memang benar-benar sulit sampai uh, sebenarnya punya punya kita udah udah udah, udah mencoba ya banyak mencoba uh, eh, supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad agar ibadah kita benar-benar khusus seperti sholat kan untuk kusuk sholat itu sulit, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, kalau ada nggak amalan-amalan, amalan-amalan agar kita bisa cinta sama Nabi Muhammad? Baik, silahkan. Baik, ini kayaknya pertanyaan satu. Ada lagi, Ibu? Yang pendek jawabannya nanti akan dijawab dulu. Ini jawabannya panjang, ada sambungannya dengan materi saat ini. Ibunda, ada ibu yang bertanya sana. ya kanan dulu, yang dulu angkat tangan. Itu. Nah, yang dulu, yang dulu, yang kanan, yang kanan. Yang kanan, yang kanan. Nah, itu ada dua yang kanan. Yang kanan ya, kanan dulu. Mana yang kanan? Yang kanan. Eh, yang kanan, enggak tahu kanan. Ah, enggak tahu kanan. Kanan yang mana kanan? <laughs> kanan dari sini. Baik, enggak apa-apa. Nanti habis ini Bu, habis ini, habis ini enggak apa-apa dua. Ya, dua-duanya enggak apa-apa sudah terima kanan dari sana menghadap dari sini <laughs> baik ya boleh sedikit ya pendek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Citra dari Tanjung Sebuang Pak Begini Ibu ya uh, Yang saya ingin tanyakan adalah uh, Ini sehubungan uh, dengan apa pada hari ini kan kita memperingati Maulid Nabi ya. Uh, ini di dalam beberapa hari yang lalu yang masih menjadi topik hangat adalah uh, masalah uh, eh, Charlie Hebdo, kejadian Charlie Hebdo ya, yang teroris kemarin itu ya. Apa itu? Apa itu? Halo? Ayo iya, apa? Masalah apa? Ini masalah uh, teroris Charlie Hebdo yang kemarin di Inggris. Uh, ini saya ingin hanya uh, ingin menanyakan korelasi antara uh, apa kecintaan kita kepada Rasulullah uh, dengan kemarin itu kan adanya kejadian teroris Charlie Hebdo yang di situ uh, bahwa itu terjadinya uh, masalah penembakan 10 orang wartawan itu kan adalah uh, puncak daripada uh, mungkin kecintaan kepada Rasulullah di mana pada saat itu kan Eh, Pablowit dan Hendro itu kan mereka menerbitkan uh, salah satunya adalah karikatur yang menghina Rasulullah. Nah di sini eh, bagaimana kita sebagai kaum muslimin ya dalam hal ini mungkin junjungan kita Nabi Muhammad SAW uh, artinya kita sebagai seorang muslimin dengan kejadian kemarin dan bagaimana sebaiknya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ibu. Sekalian karena sudah yang duluan nah, ya, berhak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Buya yang saya hormati, tadi Bapak Buya menjelaskan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mencintai Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Mana tadi Bapak Buya juga menjelaskan kunci cinta untuk mencintai Rasulullah adalah memperbanyak selawat pada beliau. Yang kedua, meniru atau contoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah kita yang mencinta. Yang ingin saya tanyakan di sini, di mana kita menjumpai banyak sekali macam-macam selawat. Yang saya tanyakan selawat manakah yang paling bagus yang bisa kita amalkan sehari-hari dalam beribadah kepada Allah khususnya dan untuk untuk mendapatkan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas jawaban dan tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab dulu. Teror tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teror tidak pernah diajarkan Nabi. Dalam sebuah peperangan pun Nabi ada mengajari tata krama dalam peperangan. Sehingga peperangan itu harus atas komando seorang imam tidak diperkenankan peperangan tanpa komando seorang imam, maka nanti akan menjadi kehancuran bagi bangsa. Kita harus marah di saat Nabi dicaci dan diolok. Akan tapi bagaimana membela Nabi yang sesungguhnya? Apakah kita pecahkan orang yang mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah akan kita hancurkan orang tersebut? Ketahuilah bahwa beberapa waktu yang lalu ada di Swedia atau di mana ada seorang yang menulis membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru mulia Al-Sharif Ali Al-Jufri sempat bertemu dengannya. Akan tapi ditemui orang tersebut, tapi dengan tidak tidak dengan nada marah. Sehingga orang tersebut terkagum dengan sifat dan akhlaknya Habib Ali Al-Jufri. Semua orang pada marah kepadaku, akan tapi kenapa kau tidak marah kepadaku? Jawab oleh Habib Ali Al-Jufri, Kenapa aku harus marah? Dan Nabi pun juga tidak akan marah denganmu. Kenapa? Karena engkau melakukan itu karena engkau tidak kenal Nabi. Sekarang tugas semua hari ini coba kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Kau tidak akan berani menulis kalau takut. Ya, ya, lembut ini. Dia tidak mengerti Nabi Muhammad. Coba mereka kita ajari kenal dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan membuat karikatur semacam itu. Dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Makanya dia ingin melecehkan Nabi, mengolok Nabi. Tapi kalau dia kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya, tidak akan bisa melukis Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan melecehkan Nabi SAW. Jadi permasalahan bukan saja di mereka, di kita ini kurang memperkenalkan Nabi dan kita pun kadang tidak kenal Nabi. Kenapa? Akhlak kita bukan akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat negeri kita sampai kita suatu ketika bercerita negeri kafir kenapa kalau lebih dekat dengan Nabi? Negeri kafir tentang tata tertib, kebersihan, menghargai orang lain, ngantri, nggak mau nyalip. Kita masuk Hong Kong, masuk ini. Orang ngantri ngapain orang panjang itu naik bis? Kita di ujung, bisnya masih di sana, ngantri aja. Gak mau egois, gak mau dole orang lain. Itu kan Islam akhirnya. Kalau kita, nah, kita tidak pernah mengenalkan Nabi sehingga orang tidak tertarik dengan Nabi. Itu salah kita. Jangan buru-buru nyalain orang lain dulu, ntar dulu. Sudahkah kita menampilkan akhlaknya Rasulullah? Kenapa orang kafir pakai akhlak Nabi Muhammad? Mereka hanya teori saja, tapi kita iman. Jadi antri itu sendiri kalau saya buat contoh, antri itu budaya mementingkan orang lain. Tidak ingin mendahului. Karena itu haknya dia. Coba urus uh, desak-desakan. Enggak usah sama orang fakir bunuh-bunuhan sampai gara-gara rebutan beras-beras beras miskin gitu. Umat Nabi Muhammad semuanya. Kekotoran dia. Kotor luar biasa teman-teman Ya kita mungkin kita menghibur diri ya karena masyarakat kita terlalu banyak. Itu menghibur diri ya nggak pengen bener tuh sebetulnya. Muat terlalu banyak, ini susah diatur dan semuanya wah wah wah wah macam. Jadi bermasalah kita. Baik, dia salah. Membuat karikatur melecehkan Nabi adalah salah. Akan tapi kita ketahuilah, kita kembali kepada bab. Yang sekarang harus kita lakukan, kita menyibukkan diri kita. Kalau pengen membela Nabi adalah cintailah kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan cinta yang sesungguhnya, maka akan memancar dari cinta itu perilakumu yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Nabi lembut penuh kasih, lihat orang pun akan lembut penuh kasih. Akan tapi lihat teror tidak menampilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teror tidak menampilkan keindahan, maka bukan bagian kita itu. Marah kita harus marah, tapi ada aturan cara marah. Marah yang kata pakai aturan tidak ada bagian dengan syariat dan akal namanya tahawur, ngacuk dan tidak membuahkan sebuah kebaikan. Kalau hujah cinta, apakah benar Nabi Muhammad mendidik semacam itu? Kadang kita juga latah, tidak usah berurusan, kurang lebih sebetulnya dengan kejadian yang dicerita. Suatu so, ketika kita diminta untuk menghujat, mohon maaf, beberapa pelaku-pelaku kejahatan. Dari bencong, pelacur, dan sebagainya. Tidak. Bukan bagian saya. Ada hadis Buya, ini sekarang banyak bencong di sini Buya, di sekitar masjid banyak bencong ini. Bahwa hadis kan Ruya kan tahu tentang hadis Allah mutasyabihin terkutuk dan terkutuk terkutuk. Saya tidak akan menghujat mereka. Kalau saya menceritakan bahasanya orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan, perempuan laki-laki adalah terkutuk iya. Tapi saya tidak berani menghujat mereka semua. Karena apa? Sampai hari ini pun saya tidak pernah duduk ngisi pengajian untuk mereka. Saya hanya sibuk di masjid saja. Mereka belum pernah mendapatkan sentuhan dakwah saya. Bagaimana saya menghujat mereka? Ayo. Kita yang salah nyalain orang. Ini permasalahan kita. Itu loh dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, sampai saya minta coba persatuan bencong di Cirebon itu yang itu coba saya diundang. Saya ingin ketemu mereka, saya ingin ajak bicara yang baik. Pelacur, pelacur, nggak apa-apa. Saya ingin bicara yang baik. Pemabuk, pemabuk, bicara yang baik. Menghujat bukan aturan itu. Menghujat, orang tidak mengerti tambah jauh. Wong dia tidak pernah ngaji, apalagi bencong. Bencong itu mohon maaf. Dia kan pertama adalah caranya beda. Terisolasi dia. Eh buru-buru mau datang ke masjid, ke depan masjid sudah diolok ya kan? Gimana bisa ngaji? Gimana bisa benar? Itu salah kita. Jadi dakwah itu masuk ke semuanya. Sehingga Nabi masuk ke kampung Taif, masuk ke kampung musuh umat Nabi Muhammad. Itulah yang harus kita hadirkan, bukan dengan teror. Tidak ada urusan kita dengan teror, kekerasan. Tapi Nabi pun berperang, ada aturannya. Kapan harus berperang? Pada zaman Nabi apakah tidak ada orang yang mencaci Nabi? Orang Yahudi yang buta mencaci Nabi setiap hari. Nabi kasih makan. Dan kisah Nabi, lembutnya Nabi SAW. Itu terungkap kapan? Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar berkata pada Siti Aisyah, "Aisyah wahai putriku, aku sudah mencoba melakukan semua yang pernah dilakukan Nabi. Adakah yang tertinggal?" Dijawab oleh Siti Aisyah, ada ayah yang tertinggal. Rasulullah itu setiap hari pergi ke pojok kota Madinah memberi makan orang Yahudi. Baik, aku akan datang ke situ. Datang. Lalu berpura-pura seperti Rasulullah karena buta orang Yahudi. Orang Yahudi kerjanya cimaki. Awas lo ya, kamu jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad begini, begini, begini, begini, begini. Jadi Nabi Muhammad setiap hari ngasih makan di caci maki itu. Sampai Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian memberi makan Sayyidina Abu Bakar. Setelah memberi makan, siapa kamu? Aku orang yang biasa ngasih makan. Tidak. Orang yang biasa ngasih makanku adalah orang yang kalem, ngasihkannya lembut dan dilembutkan dulu dengan mulutnya. Kamu mesti bukan orang yang itu. Iya, mohon maaf, aku bukan orang itu. Tapi apa sulai kamu di sini ada orang jahat namanya Muhammad. Baik, eh, pasti ciri Muhammad. <laughs> Kaji lalu Muhammad. Kemudian saya tidak bercerita, orang kemarin sudah meninggal dunia. Oh, meninggal dunia? Aduh, meninggal dunia. Eh, iya, orang itu meninggal dunia. Nangis. Baiklah kalau begitu, pokoknya kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad ya. Muhammad adalah penjahat, Muhammad gini. Dikutuk Nabi Muhammad di situ. Lalu saya tidak Bakar berkata, Pak, apakah kamu tahu siapa orang yang meninggal, yang biasa ngasih makan kepadamu? Itu orang baik. Ketahuilah Pak, yang memberi makanmu setiap hari itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nangis ya. Nangis langsung pengen masuk Islam. Jadi perlu akhlak yang mulia. Pada zaman Nabi ada yang mencaci, Abu Jahal mencaci, ini mencaci. Akan tapi ada aturannya. Jangan sampai kita melakukan satu tindakan yang menjadikan Islam itu tercoreng. Tidak melakukan kejahatan pun kita sudah dituduh jahat. Ya. Kalau kita tahu teror, ya, bagaimana orang di, di Jerman ribuan, di Amerika, Amerika Selatan orang-orang Hindia yang 80 juta terbunuh. Ini bukan umat Islam semuanya yang membunuh. Ada puluhan juta, puluhan juta, puluhan juta terbunuh bukan umat Islam yang melakukan. Kalau bicara teror, bukan umat Islam yang membuat teror. Di Jerman berapa ribu waktu itu berapa juta yang terbunuh kisah Hitler itu bukan umat Islam yang bunuh. Membantai negeri kita siap siapa? Sementara Islam masuk ke negeri kita dengan keindahan. Nggak ada teror kalau orang sadar. Itu adalah fitnah. Sudah fitnah. Maka fitnah itu jangan menjadi kenyataan. Islam tidak teror. Islam tidak membuat semacam itu. Akan tapi ada aturannya di dalam kita berperang. Kita harus berani berperang. Baik, itu adalah masalah itu. Sederhana. Jadi, membela Nabi Muhammad jangan sampai hanya diomongan nanti awas oh, kita berubah kecintaan kepada Nabi kita tingkatkan maka itulah suatu ketika ada seorang anak kecil berkata bagaimana aku bisa membela Nabi Muhammad nah apa yang bisa kau lakukan memegang pedang pun kau belum tegak berlari pun belum kencang akan tapi membela Nabi Muhammad adalah dengan cinta lalu bertanya kepada ayahandanya bagaimana aku bisa mencintai Nabi Muhammad baca sejarah Nabi. Dan di saat membaca sejarah Nabi, pas ketemu kisah-kisah indah Nabi Muhammad, lalu kemana-mana dia membawa buku tentang cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membangun cinta. Dan setelah ada cinta, maka muncullah orang-orang seperti Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad akan aku bunuh. Buah daripada cinta, bukan action. Sebab Nabi Muhammad bisa menjadikan action kelompok Al-Bahjah. Berjuang Nabi Muhammad setiap ada kemungkaran langsung paling nampak. Langsung pertama kali lihat koran. Beritanya masuk belum? Wah, al-baca. Membela kebenaran. Amar baru dan mungkar. Allahu Akbar. Begitu. Kita masuk bab jahat juga. Jelek juga. Ketahuilah Islam adalah indah yang dicoreng dengan dengan sesuatu yang tidak baik. Kita tidak mengatakan orang yang melakukan itu adalah adalah salah dari datnya, biasanya salah dari pendidikannya, salah dari lingkungannya, tidak dibangun atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dibangun atas dasar cinta, duhur hubud duhur bisa cinta macam-macam, macam-macam. Hanya pengen disebut sebagai pejuang. Zaman Nabi pun ada orang yang berperang di jalan di, di, di medan laga ternyata hanya ingin disanjung sebagai pahlawan dikatakan oleh Nabi dia adalah mati di neraka. Baik, pertanyaan ibu adalah solawat. Semua solawat bisa dibaca asalkan maknanya benar. Dan jangan seperti sebagian orang yang berkata membuat solawat adalah bid'ah. Itu adalah kefatalan sebagian orang. Memang solawat yang paling bagus adalah solawat yang pernah dibuat oleh Rasulullah. Namanya solawat Ibrahimiyah. Yang kita baca di saat kita melakukan sholat. Itu solawat yang paling bagus, nggak bisa dipungkiri. Kalau ada orang mengatakan ada solawat lain, solawat nariyah lebih bagus dari salawat Ibrahimiyah, salah. Salawat Bil Qulub lebih bagus dari Ibrahimiyah, salah. Yang paling bagus adalah solawat Ibrahimiyah. Cuman salawat Bil Qulub baik, nariyah baik, Salawat Fatih baik, Nah, mana yang aku pilih? Baca sholat yang sesaat. Kemudian membaca sholawat yang lain karena ada maksud. Sebenarnya sholawat yang kita baca, sholawat Fatih, Allahumma salli wa sallim Muhammad al-Bashir wa Nadir. Kita membaca sholawat lalu kita hadirkan nama Nabi al-Bashir wa Nadir. Dan kita hadirkan ini ada beberapa solat Fatih yang kita hadirkan. Al Bashir kenapa pakai nama Al Bashir? Kita sebut nama Nabi Bashir karena kita akan menjadi juru dakwah. akan berdakwah basyir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair terbuka dengan Nabi Muhammad pintu kebaikan sesuai dengan maknanya Salawat nariyah tafrijiyah karena apa kita punya hajat banyak tanhalu bihil uqatu wa tuqatu wa kan farjubil Kurabu nah, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan maksud itu bab doa dengan solawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi solawat boleh dibaca saja. Akan tapi yang terpenting adalah di saat membaca solawat hendaknya hadir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama kita jawab yang terakhir. Ketahuilah untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad paling tidaknya lakukan lima hal singkat. Yang pertama adalah memohonlah kepada Allah Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah. Dan tanyakan kepada diri sendiri, pernahkah kita memohon seperti itu? <laughs> Minta duit mas setiap hari. Ya, panjang umur setiap hari kayak nggak mau mati. Kenapa? Duit penting. Anak soleh, anak soleh penting. Rizki penting. Panjang umur penting. Cinta Nabi Muhammad penting nggak? Kalau penting kenapa nggak pernah kita panjatkan doa? Om doa saja nggak pernah berarti nggak butuh kepada cinta. Ini musibah. Ternyata problem di diri kita saat ini adalah nggak pengen cinta Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Hanya ngomong dong. Ngomong cinta. Para kekasih Allah minta bukan saja minta cinta Nabi Muhammad sampai habib ilaina ma habibu ke Sayyidina Muhammad. Ya Allah cintakan kepadaku semua yang dicintai Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya saja. Pengen mencintai semua yang dicintai Nabi Muhammad. Ya. Jujur kita. Ayo, pernah kita minta, Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi permohonan itu menunjukkan karena kita butuh. Baik. Jadi kalau kita butuh memohon. Kalau nggak butuh, nggak akan minta kita. Dan kalau nggak minta, itu tandanya orang nggak butuh. Ayo, Ya selama ini kita harus mohon maaf ya, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kayaknya saya kurang butuh kepada cinta. Buktinya minta kepada Allah pun nggak pernah. Hanya ngomong cinta, cinta, cinta, cinta, cinta. Seperti orang berhayal, saya pengen kaya raya. Saya pengen kaya raya, ke duit. Oh. Tidak pernah doa, nggak pernah sholat duha, nggak pernah ini. Nah, hayal. Ya, sama cinta Nabi nggak pernah memohon kepada Allah Subhanahu. Yang pertama minta Allah kepada Allah. Karena permintaan itu akan menumbuhkan rasa butuh dan butuh memohon, memohon akan diberi oleh Allah. Kalau orang nggak butuh dikasih pun nggak mau. Kasih obat, mau minum nggak? Ngapain minum obat kalau oh, saya sehat? Saya nggak butuh deh paling tidak. Tapi di saat sakit butuh, merengek ke dokter. Nah itulah kalau kita butuh kepada Allah, maka Allah akan kasih. Yang kedua adalah baca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang khusus tadi ibu sampaikan. Salawat yang sesungguhnya, salawat yang Nabi hadir di dalam salawat kita. Bukan salawat kropos sambil nonton sinetron. Sambil di pinggir jalan ya. Ah, Muhammad. Sallallahu atau salawatnya orang yang bingung hitung-hitungan karena salawatnya harus 4444. Ya Allah, jam 11 belum beres-beres nih. Masya Allah, masih 2000 aduh, aduh, aduh, imamnya pelan banget, nggak biasanya. Enak imam yang kemarin tuh cepet cepetan. Iya, iya. Kamu sama sisi Eh solawatnya. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, berapa kali anda membaca solawat dalam sehari? Gak usah dijawab. Tanyakan. Solawat khusus khusuk berapa kali berapa kali dalam sehari. Kalau Rabi'ah Adawiyah membaca salawat Nabi dalam sehari 50 ribu kali. Dan itu sudah berkaromah karamah. Waktu dimudahkan oleh Allah untuk orang tersebut untuk membaca salawat. Waktunya sama 24 jam tapi dia bisa membaca ribuan. Dan sampai hari ini pun masih ada orang yang membaca ribuan. Itu adalah karena taufik Rabbani. Karunia Allah kasih sayang Allah kepada seorang hamba sehingga bisa membaca sholawat yang banyak. Tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, waktunya tetap 24 jam baca sholawat 5 kali pun nggak bisa. Lihat. Jangan-jangan ini tergolong kita, na'udzubillah. Ayo sholawat kita berapa kali dalam sehari? Jujur kepada Rasulullah malam ini. Jujur. Jangan ngaku mulai Nabi Muhammad. Wah, salawat Nabi Muhammad. Wah, mulai nangis-nangis. Allah, salawat Muhammad. Kita perlu. Berapa kali kita baca salawat kepada Rasulullah? Serius. Dan salawat yang kita baca berapa kali Nabi Muhammad hadir bersama hati kita? Ah. Yang ketiga. Yang ketiga membaca sejarahnya Rasulullah. Sudahkah Anda membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pertanyaannya yang salah bukan jawabannya nggak bisa dijawab. Pertanyaannya terlalu terburu-buru. Mestinya pertanyaan begini, punya buku sejarah Nabi enggak? Koran mah banyak langganan sana sini. Punya buku sejarah Nabi atau belum? <laughs> Dibahi saja, berjanji saja. Bahasa Arab lagi saya nggak paham. Oh ya sudah, pantas lah. Maka kami tetap menghimbau kalau ada maulid di mana-mana, tolong beri kesempatan ada ustadz seberapa jam, 20 menit, 15 menit untuk mencari kisah yang dibaca itu agar semakin mantap hati orang yang mendengar hafal berjanji tapi nggak ngerti maknanya ya. kayak dongeng sebab selain Al-Quran selain Al-Quran kalau tidak difahami selain Al-Quran dan sholawat kalau tidak dipahami nggak ada pahala kalau Al-Quran nggak paham ada pahala tapi kalau baca dongeng nggak paham nggak ada faedah kan begitu tapi kalau Al-Quran dia pun nggak paham ada faedahnya. Solawat nggak paham ada faedahnya, tapi omongan nggak paham ya nggak nyambung. Makanya kita mensyarahi dibai bisa diambil. Kita mensyarahi dibai Sudah sampai mana itu syarah? Dalam mukaddimah pembagian hikam ada syarah dibai Kita jelentrehkan syarah dibai satu-satu nanti. Dan bisa dipotong mungkin para satu membaca sesaat, dengar sesaat, nanti bisa disampaikan. Syarah dibai Baik membaca sejarah Nabi. Yang tidak bisa membaca, baca, yang tidak pernah baca sejarah Nabi bagaimana kenal Nabi? Bagaimana cinta Nabi? Mau nggak kenal Nabi? Mustahil. Kita nggak mustahil mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Lah bukunya sejarah Nabi nggak punya, apalagi membaca bagaimana kisahnya. Kami himbau, kami rekomendasi untuk membaca satu buku sejarah Nabi, namanya buku Fikih Sirah. Karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ditulis orang-orang akhir zaman. Tapi dikemas dengan bahasa enak dan dimasukkan dalamnya pembahasan masalah fikih. Harus punya, wajib kalau ingin selamat. Fikih Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang meninggal di bom. Kayak eh, begini di bom. Selamat mati syahid. Dan buku itu murah, tidak mahal, paling 100-120 ribu. Jangan mengatakan mahal membelikan HP anaknya saja siap kok. Ah, langganan koran oke okay. apalagi pengen buku sejarah Nabi saja masih mikir waduh kalau punya anak lima jangan beli satu HP saja beli satu satu satu satu eh giliran buku sejarah Nabi beli satu anaknya lima itu nanti gak ada yang baca semuanya mengatakan abang dulu deh baca kakak dulu deh nggak baca semuanya beri hadiah lima anak saya akan beli lima satu juta atau berapa lima untuk lima anakku Aku bungkus dengan bungkusan yang bagus, sampuli yang bagus. Catatan hadiah cinta untuk Munah bersama lahirnya Nabi Muhammad. Setiap telepon anaknya di Bandung, Jakarta, nak sudah sampai mana kau baca nak? Tolong sedikit ceritakan untuk ibu nak. Saya ingin dengar Allah, dikit-dikit Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkan anak kita. Dibiarkan, ya yang kecil baca Doraemon, yang gede baca nah, apa macam-macam. Gimana sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baca sejarah Nabi Allah. Perlu. Baik yang keempat adalah tambah ceramah lagi tidak apa-apa. Tambah setengah jam maulid Nabi. Biasanya setengah sepuluh sudah bebas. Mohon maafin maulid Nabi demi Rasulullah tahan ngantuk dulu ya. Tiga. Yang keempat adalah biasakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana biasakan dengan Nabi? Dengan perilaku dan hati kita. Sunnah Nabi insya Allah sudah paham banyak. Cuman kita kurang menyadari. Kalau masuk masjid, mana dulu kakinya? WC? Kalau makan pakai? Baik. Kayaknya semua yang ngerti. Cuman banyak tidak yang makan pakai tangan kiri? Banyak? Banyak. Bahkan ceramah pun mungkin minumnya pakai tangan kiri. Assalamualaikum. Ceramah maulid Nabi lagi. <laughs> kita tidak boleh nilai orang yang mungkin dia lupa. Maksudnya, jangan sampai kita. Kalau ada orang, jangan sampai nilai juga. Baik. Kita masuk bab sedikit masalah ini. Membiasakan dengan Nabi itu penting. Sekarang pertanyaan contoh. Bapak ibu tadi pagi masuk WC. Kalau masuk WC kaki kiri dulu. Saya tanya, bapak ibu tadi pagi masuk WC kaki kanan dulu atau kiri dulu? Sebentar, sebentar. Kaki kanan dulu, kiri dulu atau tidak ingat? Karena buru-buru, belum. Ah, sering kita lu masuk masjid tadi aja ingat kanan dulu mau kiri dulu. Karena mirip karena lo tempat sandalnya di mana nanti sudah. Ingat tempat sandal tidak ingat Rasul. Coba. Kita perlu membiasakan dengan Nabi. Sudahlah. Kita perlu koreksi. Kita sering lupa. Ibu pakai baju kanan dulu sunnahnya. Tadi pakai baju kanan dulu mau kiri dulu atau tidak ingat? Tidak ingat sudahlah. Banyak tidak ingat karena kita suka lupa dengan Nabi SAW. Gak usah muluk-muluk bicara tentang menghafal seribu hadis, dua ribu hadis. Ntar dulu deh. Dari yang ringan-ringan saja. Baik. Bagaimana menghadirkan Nabi? Biasakan dengan Nabi. Biasakan dengan Nabi. Kalau minum dengan tangan kanan adalah sunnah. Tapi sunnah ada sunnah lahir. Sebab yang minum yang makan pakai tangan kanan tiga manusia monyet pun bisa. Orang kafir juga makan dengan tangan kanan. Bisa atau tidak? Bisa. Yang membedakan adalah nih hati nyambung ke Rasulullah atau tidak. Selagi hati tidak sambung, tidak beda antara monyet dengan kita. Sehingga kebiasaan saja makan dengan tangan kanan. Kita ingin merubah. Kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan kita karena kita ingin Rasulullah. Membiasakan dengan sederhana. Kita melihat anak kita yang meminum atau makan dengan tangan kirinya. Ibu yang baik akan selalu mengingatkan didik, didik jangan makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan yang bagus sayang. Kan begitu. Jangan sampai anak kita makan dengan tangan kiri. Itu cara mengingatkan makan pakai tangan yang bagus. Anak kecil mana yang bagus, mana yang tidak bagus, kan ngerti sama. Nah, tetapi kita ingin tahu bapak ibu kalau mengingatkan anaknya dengan bahasa begini. Dedek saya, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Nah, gitu juga ibu. Enggak juga. Habislah semuanya. Baca solawat enggak enggak ngacul, baca sejarah Nabi enggak punya, ah, doa enggak pernah. Ini ternyata menjalankan sunnah Nabi pun masih setengah-setengah. Baik hari ini kita akan berubah. Biasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membiasakan dengan Rasulullah. Ibunda Said Ahmad Al Badawi. Said Ahmad Al Badawi, Al Badawi adalah seorang alim menjadi besar di tangannya para ulama. Akan tapi kenal Nabi melalui ibundanya. Melalui ibundanya. Dikisahkan bahasanya, setelah Said Ahmad Al-Badawi menjadi orang alim besar, datang kepada ibundanya. Ibu, seperti yang ibu inginkan, aku sudah menjadi orang besar. Dan memang disunahkan bagi seorang anak jika mendapatkan tugas dari orang tua, kalau sudah selesai langsung laporan biar orang tua senang. Lapor Said Ahmad Al-Badawi. Ibundanya berkata, Ahmad apa yang kau katakan? Ibu menginginkan aku menjadi seorang alim besar. Aku sudah menjadi orang alim. Orang pada bertanya kepadaku, aku bisa menyakinkan dakwah. Tiba-tiba saat ibu bertanya, Ahmad, apakah kau sudah bertemu dengan Rasulullah? Ibu, Rasulullah sudah lama meninggal. Gimana saya ketemu Rasulullah? Ahmad, tidak akan menjadi orang besar yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana ibu, ibu Rasulullah sudah meninggal lama, bagaimana aku ketemu Rasulullah? Ahmad. Bagaimana engkau dengan sunnah Nabi? Apakah selama ini kau tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi? Ibu, aku tidak membaca sunnah Nabi kecuali langsung aku amalkan saat itu. Bukan itu yang aku maksudnya. Aku tanya kepadamu, apakah engkau sudah melakukan di saat engkau melakukan sunnah Nabi, kau ingat Rasulullah? Dia menggelengkan kepala belum ibu mulai detik ini jangan engkau mengamalkan sunnah Nabi kecuali engkau bertafakur sejenak ingat Rasulullah mulai detik itu Said Ahmad Al-Badawi menjadi berubah jadi mau minum pun berhenti sejenak mau makan mau melakukan sholat duha ingat ini sholatnya Rasulullah dikit-dikit Rasulullah mau masuk WC ingat Rasulullah sehingga para orang soleh itu ngajari kalau kita masuk WC kok tiba-tiba kaki kanan dulu tarik ejek itu setan yang menjadikan kita lupa eh saya akan ikut Rasulullah. Balik lagi pakai kaget. Ah, demi Rasulullah. Ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dengan sederhana, Musa mulu-mulu ini membiasakan dengan Rasulullah. Saya ingat kan di rumah kita dikit-dikit Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Saya anak kita mungkin lihat robot yang dasar hebat teman dengan Rasulullah. Gak apa-apa pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Idolanya sudah Rasulullah. Jawabannya Rasulullah paling hebat Sehingga penasaran dengan Nabi. Terus muncul cinta. Yang kelima, khidmat untuk umat Nabi Muhammad. Yang tidak punya perjuangan untuk umat Nabi Muhammad dia tidak punya kasih dengan umat Nabi Muhammad tidak akan punya cinta kepada Rasul. Karena apa? Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bagaimana kita dolim kepada umat? Maka ikutlah dalam perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Mulai dari membangun masjid, membangun pesantren, berdakwah, berjuang, menolong orang ini berjuang untuk umat Nabi Muhammad, ketahuilah itu juga menggugah cinta. Maka ini pun yang sering kami ajak, ayo kita berjuang. Berjuang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, yang punya uang dengan uangnya. Yang punya ilmu dengan ilmunya Untuk perjuangannya Nabi Muhammad Maka itu juga menumbuhkan makna kecintaan Maka yang dolim kepada umat Nabi Muhammad Jauh daripada cinta Nabi Muhammad SAW Lima hal tersebut Ini saja Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Jangan lupa Big Radio radioku 104,7 dan mat, Batam Madani 107,9 ini hendaknya diikuti terus. Kalau sudah ada begini, kalau sudah ada radio dakwah begitu, nggak ada alasan lagi untuk buka yang lainnya. Ditanya malaikat nanti. Nabi Muhammad akan menoleh. Ini sudah aku cinta kepadaku. Sudah ada radio dakwah kok masih tolah toleh. <laughs> Hah? Harus dan menjadilah Anda pemberi informasi kepada yang lainnya. Radioku itu langsung dirilai dari jauh, dari radioku itu banyak. Radioku, big radioku ada di Cirebon, di Undingan, di Remayu banyak. Ikut Al-Bahjah yang ada di Cirebon. Dan nanti merilai langsung dari sana Sabtu pagi, Ahad pagi. Jadi pengajiannya baru-baru juga. Setiap hari mengikuti pengajian yang ada di, di Cirebon. Big radioku. Dan nanti Madani bisa merilai juga dari sana. Yang penting ada adalah radio dakwah ini dan diikuti dan tolong disampaikan kepada yang lainnya kalau ibu ngasih tahu satu orang saja lalu dia hijrah dari dengar lagu goyang pinggul kok pindah kepada ragu, eh, apa, kepada radio islami sudah dapat pahala satu orang dapat pahala dua orang dapat pahala dan sekarang kayaknya bersama lahirnya Nabi Muhammad semuanya berjanji saya akan membawa 100 orang untuk mendengar radio dakwah ini ayo 100 saja nggak usah banyak-banyak berjanji seratus, kalau belum seratus belum tuntas saya ngasih tahu 100 seratus, seratus, sampai anak-anak kami kami ajari peka kalau masuk warung saya kan belanja ke supermarket dan sebagainya saya mau belanja loh mbak ya iya tapi saya tidak senang dengan lagu ini bisa ganti tidak ganti apa 92,9 kalau di telepon 92 pindah radionya ganti radio dakwah radio kita tolong catat mbak ya selama ini ini diam-diam mbak dapat pahala loh nantinya seperti itu kalau saya ngelihat anak saja yang lewat lagu nggak bener kok diem saya marah. Sopir angkot, jedar, jedar, jedar, jedar. Kok diem kamu ini pengecut. Anak kita kalau ada mobil, mobilnya tamu, kok lagunya masih nggak bener, saya marah ya anak-anak. Mana jiwa dakwahmu? Bicara yang baik pak, mohon maaf. Saya pengen dengar pengajian radio pondok. Putar. Peka, pom bensin, mau masang bensin, mbak, saya mau ngisi bensin. Tapi ganti dulu dong channelnya. Oke, itu loh. Itu dakwah hidup begitu. Karena apa? Diam-diam. Dakwah itu bukan hanya ceramah, tapi dakwah kepekaan hati yang cinta Nabi Muhammad tadi itu. Jadi bukan ceramah, ceramah mah enteng. Ceramah mah gampang, semuanya nyambut. Tapi ngomong di pom bensin itu pun perlu keberanian. Kalau ceramah mah enak ini, ustadz pun belum tentu berani tuh ngomong pom bensin rubah radio tuh. Hah? Belum tentu berani. Ceramah mah enak mulai tadi ustadznya disambut, dipahlawan, dakwah tuh macam-macam modelnya. Dan juga jangan lupa setiap Senin pagi MNC TV masuk. Setiap Senin tinggi ada acara kita Cuman kami takut kalau sudah televisi begitu itu. Khawatir dia kebablasan. Lalu ngomong, bagusan setelah pengajian Buya. Kan kacau. <laughs> Pengajiannya masih bentar, buat Buya. <laughs> Jadi kami menghimbau untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat saja di televisi, pengajian, kesehatan, dan sebagainya. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa usurna wa la tahdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna Inna ka'ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah Seperti kau mudahkan lidah kami untuk mengaku cinta Mudahkan hati kami untuk mendapatkan cinta Jangan sampai cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad hanya di lidah kami Lalu kami menjadi orang-orang munafik Jangan ya Allah Kami tidak ingin seperti itu Maka di majlis yang mulia ini Berikan kepada kami cinta yang sesungguhnya Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Agar kami mudah untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad Agar kami mudah untuk patuh kepada kekasihmu Nabi Muhammad Agar kami mudah menjauhi larangan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Siapapun yang mendengar acara ini atau menyaksikan acara ini atau siapapun yang ada di tempat ini, jadikan ini adalah rombongan kelak yang bisa bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami sering mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tapi perilaku kami menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad murka kepada kami. Maka ampuni kami ya Allah. Mulai detik ini saat ini ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami wahidat yang maha kuasa ya Allah Wahidat yang menguasai hati kami ya Allah Wahidat yang memiliki hati kami Jadikan hati kami untuk kekasihmu Nabi Muhammad anak-anak kami semua ya Allah di manapun mereka berada berikan kepada mereka kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sehingga mereka mudah untuk mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dan ampuni dosa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad ampuni semua kesalahan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad kami takut meninggal dalam keadaan membawa dosa hingga kami tidak bisa ketemu kepada kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin kau ampuni dosa kami sebelum kau cabut nyawa kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad yang akan selalu bersama kami Ya Allah bersama pikiran kami, bersama hati kami, perilaku kami adalah perilaku kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan kami lihat kelak kami di saat kau cabut nyawa kami ya Allah seperti yang kau gambarkan dalam Al-Qur'an wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun bekal pecinta kekasihmu Nabi Muhammad di saat kau cabut nyawa mereka akan melihat surga dan isinya dan melihat kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin saat kau cabut nyawa kami kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin temani kekasihmu Nabi Muhammad di alam barzah kami ingin ditemani kekasihmu Nabi Muhammad jadikan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang akan ya Allah Allah yang akan ya Allah membawa kami dalam rombongannya kelak di padang mahsyar lalu membawa rombongan Kami dibawa ke rombongan kekasihmu Nabi Muhammad Dibawa ke telaga kawasan, Kemudian kami diberi minum Dari telaga kawasan dengan tangan kekasihmu Nabi Muhammad Hingga kami tidak akan haus selama-lamanya Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan menemani kami Di saat ditimbang amal kami Di saat kami harus ditanya dalam hisab Ya Allah Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan membawa kami menyeberang sirat al-mustaqim Hingga kami akan lolos dari neraka Hingga masuk surgamu Ya Allah Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad Yang akan kami lihat setiap saat di surgamu Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Jadikan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad Kami ingin bertemu kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon bertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia dan di akhirat Ya Allah Dan saat ini Ya Allah Bertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia ini sebelum di akhirat Ya Allah Biarpun dalam mimpi-mimpi kami Ya Allah Kami ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad Di dunia Ya Allah Terlebih dahulu Ya Allah Di dunia sebelum di akhirat Biarpun dalam mimpi-mimpi Mimpi kami terlebih dahulu ya Allah. Mimpi dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah Mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad Yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Yang punya hutang mudahkan kami dan bayar hutang kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Yang belum menikah Mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kemuliakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Mudahkan, jadikan, Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-soleha berkat kekasihmu Nabi Muhammad Panjangkan umur kami semua dalam dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua berkat kasih sayangmu kepada mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad ampuni dosa kami ya Allah jangan kau sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa itu takut kami tidak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad ampuni kami ya Allah dosa kami Allah engkau maha tahu tentang dosa kami kami tidak bisa menghitung satu persatu ampuni dosa kami jangan sisakan sedikit pun berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ampuni kami Allah dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman, iman. Kami mohon mati dalam keadaan iman, Ya Allah. Dan kami mohon jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.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 Wabillahi taufiq bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.